Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah dimanapun Anda berada, teman-teman pemirsa yang depan monitor masing-masing, Alhamdulillah malam hari ini dapat bergabung kembali bersama kami di Majlis Ar-Rawdah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah kebersamaan kita ini diridhoi oleh Allah insyaallah kebersamaan kita ini menyebabkan senangnya hati baginda Muhammad SAW. insyaallah kebersamaan kita di malam hari ini menyebabkan kita telah dapat berjumpa dengan baginda Muhammad SAW. insyaallah kebersamaan kita ini menyebabkan kita kelak dapat syafaatnya baginda Muhammad SAW. Semoga Allah taala memudahkan saya untuk menjelaskan tentang kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin teman-teman, kita nyantai saja. Kita akan berbincang-bincang tentang ciptaan Allah yang paling indah. Ya, ciptaan Allah yang paling indah. Allah itu maha indah. Kira-kira kalau Allah ingin menciptakan yang paling indah, keindahannya itu bisa dijelaskan seindah mungkin atau tidak. Allah maha indah. Dan dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, Inna allaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah suka dengan keindahan. Pertanyaan saya, kira-kira Allah menciptakan makhluk yang terindah kemudian kita diminta untuk menjelaskan keindahannya. Kira-kira bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Seberapapun kita menggambarkan, sehebat apapun kita melukiskan, sehebat apapun kita menjelaskan, itu belum apa-apa. Ya itu belum apa-apa. Jangankan kok keindahan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf yang di samping kanan ada anak-anak yang bermain. Kalau itu anak saya atau siapa, tolong disingkirkan dulu. Ya, kalau bermain silahkan bermain, jangan ada suaranya. Karena kita akan bahas Rasulullah SAW ya. Biar mulainya ini enak. Kalau ada keindahan yang biasa saja, bukan keindahannya Rasulullah SAW. Misal Anda pergi ke sebuah bukit lihat hijaunya dedaunan yang di sana. Kemudian pulang ke rumah menceritakan kepada keluarga. Anda akan mengatakan, Us, pokoknya raumum. Betul tak? Pokoknya raumum. Raumum kipi? Gak umum tuh gimana? Us, pokoknya. Gitu. Ini bahasanya orang orang Solo ya, pokoknya gitu ya. ya kalau pokoknya, pokoknya dan seterusnya. Kalau bahasa Indonesia ini apa? Ya, ya udah gitu aja kan IMS ya, ya, luar biasa luar biasa terus bagaimana ya pokoknya luar biasa nggak bisa di, digambarkan yang mendengar dengan kata-kata luar biasa itu kira-kira puas nggak nggak puas luar biasa bagaimana Us angel tak jelaskan Susah saya mau jelaskan Silahkan kamu lihat sendiri Yuk tak ajak Betul kan? Ayo saya ajak lihat Begitu diajak lihat Kalau keindahannya benar-benar indah Akan mengatakan yang muslim subhanallah ya kan subhanallah subhanallah subhanallah dan dia akan rindu untuk terus datang ke tempat itu untuk terus melihatnya betul atau betul ini baru hijaunya bukit birunya lautan ya seperti itu lalu bagaimana dengan sumber segala keindahan makhluk yang menjadi sumber segala keindahan yang makhluk ini diciptakan dari kemahaindahan Allah yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqallah min nuri, Allah menciptakan dari cahayanya. Kita tahu cahaya itu disifatkan dengan keindahan atau ketidakindahan. Cahaya itu disifatkan dengan keindahan. Makanya sampai kita tahu ada pesta kembang api. Ya kan? Pesta kembang api yang dilihat apa itu? Keindahan cahaya kembang kembang api. Lihat keindahannya. Karena keindahan cahaya kembang api tadi sampai orang berdecak kagum subhanallah, subhanallah dan subhanallah. Itu cuman yo sepercik juga nggak bisa ya. Sedikit bagian dari cahaya yang luar biasa dari dunia ini. Lah kira-kira keindahan cahaya Allah itu bisa dibayangkan nggak? Nggak bisa. Nabi Muhammad SAW diciptakan langsung dari keindahan cahaya Allah Ta'ala, dari cahaya Allah Ta'ala, maka beliau adalah kit'an minurih. Beliau adalah sepungkah atau secercah atau luapan dari eh, dari luapan-luapan cahayanya Allah Ta'ala. Kira-kira keindahannya seperti apa, panjenengan sakit bayangke boten. Tidak bisa ya. Tidak bisa di, dibayangkan. Makanya disebutkan kalau udah berbicara tentang keindahan Nabi Muhammad SAW, Manusia itu nggak bisa ngomong apa kecuali ngomong gini. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa ya kutuhu wa nasu kal hajari. Sallallahu Paling manusia cuma bisa ngomong Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Tetapi beliau tidak seperti layaknya manusia biasa. Beliau ini dibandingkan manusia yang lain Manusia yang lain adalah batu kali, sedangkan beliau intan mulia. Kira-kira bisa disamakan nggak? Nggak bisa disamakan. Nah ini keindahannya Rasulullah SAW dari semua segi. Dari tubuhnya, dari akhlaknya, dari ilmunya, semua membuat yang kenal dengan beliau tercengang dan terpana. Malam hari ini kita akan belajar dulu uh, mengetahui hakikat keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, tubuh yang di dalamnya ada roh, roh yang berasal dari cahayanya Allah Taala. Kira-kira jasadnya sama tidak dengan jasad manusia yang lain? Hah? Kira-kira sama tidak? Saya kasih gambaran begini ya. Kalau ada isi yang besar, tempatnya harus besar atau kecil? Besar. Kalau ada benda yang panas, tempatnya harus khusus atau biasa? Khusus. Roh Nabi Muhammad SAW itu berasal dari cahayanya Allah. Kemudian dimasukkan ke dalam jasad. Kira-kira jasadnya sama tidak dengan jasad kita? Tidak mungkin sama dari roh Nabi Muhammad SAW inilah tercipta semua roh kita ini. Tercipta alam semesta ini. Nah kira-kira tempat yang menjadi persinggahan roh yaitu jasad beliau SAW sama tidak dengan jasad-jasad manusia yang lain. Jelas tidak sama. Karena itu seorang mukmin kalau mengatakan jasad Nabi sama dengan jasad yang lain dalam arti kualitasnya sama, maka dia bukan mukmin yang sejati diragukan keimanannya. Kenapa? Bertentangan dengan nas yang ada di Al-Quran maupun nas yang ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu jasadnya sama dengan manusia yang lain dalam arti sama apa? Sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, sama-sama punya kepala, sama-sama punya bola mata, sama-sama punya telinga, sama-sama punya bibir, punya gigi, punya lisan dan seterusnya dan seterusnya akan tetapi tangan beliau tidak sama dengan tangan malaikat sekalipun kalau malaikat itu punya tangan. Tidak sama dengan tangan makhluk manapun yang punya tangan. Kalau beliau ini punya kaki, kaki beliau tidak sama dengan kakinya siapapun yang ada di alam semesta. Kalau beliau punya bola mata, bola mata beliau tidak tidak mungkin sama dengan bola mata manusia manapun dan makhluk apapun yang ada di alam semesta. Kalau beliau itu berkeringat, keringat dia tidak mungkin sama dengan keringatnya siapapun. Semua yang ada di jasad Rasul SAW namanya sama, tapi kualitasnya tidak bisa disamakan dengan apapun. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini akidahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini akidahnya para salafus soleh. Nah kalau sekarang ada orang yang gak paham kemudian mengatakan Nabi itu biasa sama dengan kita gak usah dimulia-muliakan berlebih-lebihan gak usah dimuliakan berlebih-lebihan ikuti saja sunnahnya ini adalah suatu kalimat yang tampaknya benar tapi itu kalimat yang sangat salah yang berusaha memisahkan umat Islam dari pemimpin teragungnya yaitu baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Katanya kita disuruh kembali pada Al-Quran. Katanya kita disuruh kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Katanya kita disuruh mencontoh para sahabat. Coba kita lihat manusia-manusia yang mengaku kembali pada Al-Quran. Mengaku kembali kepada sunnah. Bagaimana cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah sama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang mengerti Al-Quran dan sunnah. Dengan sebenar-benar pengertian dan pemahaman. Coba kita buktikan ya. Coba kita buktikan. Sedikit-sedikit saja. Insya Allah dua bulan kita akan apa ya mempelajari uh, kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini bisa dipahami. Ya. Sekarang memandang Rasul SAW itu biasa atau luar biasa? Kira-kira keluar biasaannya udah bisa dirasakan atau belum dirasakan? Karena rasa dan pemahaman dan pengertian itu beda. Kadang orang punya ilmu tapi nggak punya rasa. Ya, punya ilmu tapi nggak punya rasa. Saya nanya sekarang udah bisa nggak kira-kira merasakan keindahannya Nabi Muhammad SAW? Anda pengen pengen pengen tahu keindahannya Allah nggak? Pengen. Rasul Muhammad SAW itu merupakan salah satu bagian dari keindahan Allah karena beliau diciptakan oleh yang maha indah dengan keindahan. Ya, keindahan. Ya, diciptakan oleh Maha dengan keindahan. Karena itu dari postur fisik Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan manusia yang lain. Bagaimana tidak sama? Nabi Muhammad SAW itu kalau disejajarkan dengan manusia manapun yang tinggi, beliau akan tampak menonjol. Biasanya kalau ada orang teker, yang teker akan menonjolkan di antara yang lain. Ada yang tinggi, yang tinggi tampak menonjol di antara yang yang lain. Ada yang putih, yang putih tampak menonjol di antara yang lain. Kalau Nabi Muhammad SAW beda dengan yang lain. Diletakkan di kelompok manapun, beliau pasti yang menonjol. Bersama orang-orang yang tinggi, beliau tidak kelihatan pendek, beliau akan kelihatan tinggi. Ya, bersama orang-orang yang kekar, beliau akan kelihatan yang paling kekar. Semuanya serba paling menonjol di antara mereka, mereka semua. Fisik yang bisa berubah-ubah seperti ini, apakah sama dengan fisik kita? Beda kan? Ini riwayat. Rasul SAW itu kalau diletakkan di mana pun bersama siapapun, Rasul bisa uh, eh, paling menonjol di antara semuanya. Entah kuasa Allah ya, ya bukan Rasulnya juga jadi tinggi, bukan. Bukan seperti itu, tapi orang yang melihat akan melihat Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang menonjol di antara semuanya. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita akan mulai belajar satu dulu. Ya, kita akan belajar satu dulu, seperti yang dijanjikan minggu yang lalu. Belajar tentang tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda kan pernah berjabat tangan dengan banyak orang. Ada orang itu kalau kita salaman tangannya empuk, ya kan? Enak. Ya, ada orang kalau salaman tangannya itu kita diperkes sampai meremu. Ada ya. Ada yang seperti itu kan? Perkes ada yang eh, tangannya kasar tapi nggak merkes, biasa-biasa saja. Nah, kira-kira kalau jabat tangan dengan Rasulullah SAW itu tangan beliau seperti apa ya? Hah? Sudah pernah? Belum. Karena belum pernah tanya sama yang sudah sudah pernah. Siapakah yang sudah pernah berjabat tangan dengan Nabi Muhammad SAW? Tentunya para sahabat. Radiyallahu ta'ala Kira-kira sahabat yang mana yang sering jabat tangan dengan Rasulullah SAW? Sahabat yang paling sering e, bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa sahabat yang paling sering bersama Rasul SAW? Di antaranya adalah sahabat yang menjadi pembantu beliau. Siapakah sahabat yang menjadi pembantu beliau? Di antaranya adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Anas bin Malik itu masih kecil ketika Rasul SAW hijrah ke Madinah dari Mekah ke Madinah kan semua pada nyambut Rasul sampai yang Yahudi aja itu yang ngasih tahu Rasul datang tuh orang Yahudi jadi orang Yahudi itu naik ke atas pohon apa e, kurma ya, naik lihat-lihat. Begitu tahu Rasulullah SAW datang, orang Yahudi ini yang teriak-teriak, ya, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Yang teriak-teriak itu justru orang Yahudi ngasih tahu, karena juga penasaran seperti apa itu Nabi Muhammad SAW. Maka berbondong-bondong para wanita, anak-anak, tua, muda yang udah lanjut usia nggak kuat, mereka itu naik di atas e, bagian atas rumahnya ya, di loteng ya, tingkat atas rumahnya kemudian masing-masing apa namanya mengeluh-elukan kedatangan Nabi Muhammad SAW sampai ada yang pandai bersyair dan pandai main rebana saat itulah me menciptakan sebuah karya syair yaitu Tala'al badru alaina itu kan sambil ditabuh rebana itu menyambut Rasul Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah nah masing-masing berusaha mempersembahkan sesuatu setelah Rasul ada, duduk, udah nyantai, ibunya Anas bin Malik datang. Ya Rasulullah SAW, saya nggak bisa ngasih hadiah apa-apa karena saya tidak punya apa-apa. Saya nggak bisa ngasih hadiah apa-apa karena saya tidak punya apa-apa. Seperti kalau kita e, ada tamu dia, ya. kalau ada tamu yang datang kepada kita, tentu kita akan menyuguhkan apa yang kita bisa ya, apa yang kita bisa, apa yang kita punya akan kita suguhkan kepada tamu tamu kita. Ibunya Anas bin Malik pengen nyuguhin Nabi Muhammad SAW sesuatu, tapi nggak punya apa-apa. Lalu yang dibawa apa? Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya anak. Saya cuma punya anak. Saya persembahkan anak saya untuk mengabdi kepada engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Coba ini, kira-kira ini ibu yang pintar atau tidak pintar? Hah? Yang lain mungkin persembahkan ini, mempersembahkan itu, sang ibu mempersembahkan anaknya. Sudah, dari umur 10 tahun ngaji kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita baca riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu selama ngaji pada Rasul beliau berkata, tidak pernah Nabi Muhammad SAW marah kepada saya. Tidak pernah Rasul mengatakan kalau misalnya saya diperintah, saya nggak jalan, Rasul nggak pernah mengatakan, kenapa kamu kok belum pergi? Nggak pernah. Ya. Sampai kadang-kadang yang tinggal di rumah Nabi Muhammad SAW ini kan ada istrinya, ada kadang kerabatnya main ke situ, ada sahabat yang lain. Kalau saya disuruh Rasulullah SAW, saya kadang agak agak lambat-lambat, nggak segera pergi. Mereka yang mengatakan, ayo cepat pergi, ayo cepat pergi. Rasul mengatakan, biarkan, biarkan, biarkan. Ini kalau semua majikan seperti ini kira-kira bagaimana ya? Hah? Kerasa? Ya, asal asal pembantunya seperti Anas bin Malik nggak apa-apa. Menuntut majikannya seperti Rasulullah SAW, tapi pembantunya nggak seperti Anas Malik. Nah ini yang terjadi Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun mengabdi kepada Nabi Muhammad SAW. Ibunya kemudian berkata, Wahai Rasulullah, tolong anak saya dikasih hadiah doa. Didoakan empat hal. Panjang umur, rezekinya berkah, keturunannya banyak, meninggal masuk surga. Enak enggak? Siapa yang mau? Oh, tadi ada ngacung saya dulu lah ya. Panjang umur, anak keturunan banyak. Jadi yang sini cita-cita anak dua tiga sudah nggak dapat sudah ya kan anak keturunan banyak eh, kemudian nah itu jangan dibahas <laughs> anak keturunan banyak kemudian apa namanya rezekinya berkah meninggal masuk surga sehingga diceritakan Sayyidina Anas bin Malik itu kan punya kebun kurma kebun kurma beliau kebetulan waktu itu paceklik nggak ada hujan maka yang jaga kebun lapor ini nggak ada hujan air tidak ada maka bisa mati semua nih kurma-kurmanya nanti akan tidak bisa hasilnya bagus Sayyidina Anas bin Malik kemudian ngajak pembantunya ya ikut saya kemana Padang Sahara diajak keluar ke Padang Sahara sepi nggak ada orang di situ angkat tangan angkat tangan berdoa ya ini doa belum selesai ada awan hitam di langit tiba-tiba ada awan hitam di langit awan hitam itu jalan pembantunya lihat ada awan hitam jalan maka Sayyidina Anas bin Malik ditinggal ditinggal dibuntuti awan hitam itu kemana? Ternyata awan hitam itu pergi ke kebunnya Anas bin Malik. Ya, kemudian hujan di situ, kebun sebelahnya tidak kena hujan. Ini berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Makanya orang kalau tanya keramatnya sahabat itu turah-turah. Ya, karena umum begitu-begitu di kalangan sahabat itu biasa, maka tidak jadi perbincangan. Kalau di kalangan kita yang begitu kan luar biasa, soalnya kita ini besok gumunan gitu ya. Ya, kalau malah sahabat kan mereka orang-orang yang luar biasa. Begitu-begitu tidak tidak terlampau wah hebat tidak gitu ya. Oh ini ya, pembantunya Rasulullah SAW bisa ngirim awan dia biasa yang seperti itu. Ini Sayyidina Anas bin Malik. Nah bagaimana pengakuan beliau tentang Nabi Muhammad SAW? Beliau berkata dalam hadis Sahih Bukhari dan juga riwayat Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan uh, matan hadis yang berbeda, tapi intinya sah, sama. Ma masistu hariran waladibajan alyan min kafin Nabi SAW. Saya tidak pernah menyentuh yang namanya sutra. Ya, tidak pernah menyentuh sutra jenis apapun yang lebih lebih halus, lebih lembut dari telapak tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sudah pernah megang sutra asli siapa? Bukan sutra kasihan ya sutra kecewa, sutra kasihan itu sutra ini Pak Dokter maksudnya pernah dijawar, pernah tahu. Ya. <laughs> Belum pernah juga. Sintetis ya. Sutra yang sintetis saja itu kan halus ya. Saya pernah sedikit belajar itu katanya sutra yang asli, andai kata ada lubang jarum, lubang jarum, ujung kain sutra itu dimasukkan, maka ditarik dari situ sutranya bisa keluar. Gambarannya seperti itu. Itu entah hiperbola, entah beneran gitu ya. Tapi Sutra yang asli itu lubang yang kecil dimasukkan ujungnya ditarik itu gampang. Makanya buat pria, pria yang lagi apa namanya sakit gatal yang luar biasa, kalau pakai baju biasa e, itu nanti lengket-lengket, pakai sutra yang seperti itu diizinkan ketika sakit gatal yang luar biasa agar kulitnya tidak tidak luka. Nah, sehingga Anas sebenarnya berkata, saya udah nyentuh nyentuh sutra apapun, tidak ada yang selembut tangannya Nabi Muhammad SAW. Nah kira-kira kalau nyentuh tangan yang seperti itu pengennya dipegang terus apa di, dilepaskan? Tentunya pengennya dipegang, dipegang terus. Yang dapat kemuliaan jabat tangan dengan Rasul Muhammad SAW ini adalah para para sahabat. Kira-kira kita meri enggak? Pengen enggak kira-kira? Pengen. Ada kesempatan. Kalau di dunia belum dapat, masih ada satu peluang nanti di Telaga Kaufar Karena di Telaga Kaufar dikatakan nanti orang-orang yang beriman akan diberi minum dari telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Ya, minum dari telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Ini betapa mulianya ya. Rasul ambil air dari Telaga Kaufar kemudian diminumkan dengan telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada wadah atau bejana yang lebih mulia dari tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat orang yang imannya tipis, ah biasa. Tidak. Rasanya tidak ada tuh, Biasa, oh, cuma tangan, air, tangan, kasih dan itu biasa. Kalau buat orang yang imannya tipis, kenapa? Gak punya cinta. Punya cinta enggak kira-kira? Kalau menganggap, oh itu biasa. Gak ada rasanya. Kira-kira punya rasa cinta enggak itu? Gak punya. Orang yang jatuh cinta itu, katanya kalau sepiring, berdua makan puluh puluhan pilih mana dari sendok atau langsung dari tangan dari tangan kalau yang langsung dari tangan rasanya enak mana yang dari sendok enaknya dari dari tangan itu baru dari tangan orang yang kita cintai kalau dari tangan Nabi Muhammad SAW yang kita cintai kira-kira enaknya seperti apa Nah ini diberi minum dari tangannya Rasulullah SAW kok rasanya nggak ada biasa saja dengar riwayat yang seperti itu istimewanya apa tuh masih tanya istimewanya apa yang seperti ini imannya sangat tipis sekali. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Nah, ini tangannya Rasulullah SAW. Nah saya akan uh, bacakan beberapa riwayat tentang tangan Nabi Muhammad saw. agar kita itu mengerti kalau tangan Rasul ini bagi para sahabat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Contoh sederhana saja satu dulu ya. Ada enggak di antara Anda dan saya atau di muka bumi ini tangan yang bisa mengeluarkan air? Ada. Air keringat. Wah, kayak tunggali kalau itu ya. Tapi kalau air air murni ada enggak? Mineral. Air mineral gitu ya. Ada enggak? Cuman satu. Hanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam sebuah riwayat waktu itu Rasulullah dalam e, rombongan pasukan yang kurang lebih jumlahnya 1.500 orang, ya, kehabisan air. Mau butuh nggak bisa, yang mau mandi wajib tidak bisa, mau masak nggak bisa, mau minum juga tidak bisa. Saat itu Rasulullah SAW memerintahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan seorang sahabat yang lain untuk cari air. Ya, untuk cari air. Yang lain menunggu dua cari, pergi cari. Di tengah jalan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bertemu dengan seorang wanita yang lagi bawa ember kalau sekarang ya, bawa ember isinya air tapi nggak penuh. Maka tanya sama wanita tadi, "Wahai e, Ibu, sumber airnya di mana? Kami mau cari air." Dikasih tahu sama ibu tadi ada di sana, tapi percuma. Tiga hari perjalanan baru nyampe sana. Belum nyampe sana kalian udah mati. Nggak ada air. Belum sampai mana udah mati. Jadi nggak usah lanjutkan perjalanan. Udah sia-sia. Ya udah kalau ibu kalau begitu tolong kami pinjam airnya. Kami pinjam airnya. Ini aneh nih. Orang nggak punya air mau pinjam air. Air kalau dipinjam jelas-jelas tidak punya air. Maka saat itulah Sina Ali berkata, ibu ikut saya saja karena kami punya seorang pemimpin yang pemimpin kami itu punya kelebihan. Pokoknya ibu ikut kami. Film makna ya nih cerita. Dibawa menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu Rasulullah SAW, maka ember itu dipinjamkan ke Rasulullah SAW. Kemudian singkatnya Nabi Muhammad SAW meletakkan telapak Nah, dulu. Itu sanyonya dilepas dulu colokannya. Listrik rumah ini 2200 ya. 2200 karena saya memang pengennya yang apa terang benderang, nggak mau yang gelap. Jadi lampu harus yang full lampu. Biar yang datang ke pengajian itu kalau rodok ngantuk, ngantuknya hilang. Bukan ketok. Kok nawa ibunya ketok. Kalau ketok ini saya yang paling ketok ngantuk ini. Ya biar ngantuknya hilang. E, kemudian juga biar suasananya itu semakin seger. Monggo yang udah dapat minum bisa diujuk dulu. Ya, streamingnya udahkah Mas Seto? Sudah. Ya, Alhamdulillah. Sambil yang udah dapat minuman bisa di, diminum. Saya lanjutkan ya. Ini kan urusannya cari minum tadi ya. Ya, makanya dimatikan dulu biar minumnya keluar. Jadi Rasul SAW kemudian meletakkan tangan beliau yang mulia ke dalam ember tadi. Ya, disentuhkan ke air. Karena ember kan belum penuh. Nah, dari jari jemari Nabi Muhammad SAW kemudian mengucur air dan dilihat oleh para sahabat. Keluar. Kemudian Rasul berkata kepada para sahabat, silahkan yang mau ambil air buat mandi, buat hewannya, buat simpanan, buat wudhu, buat awal silahkan ambil. 1.500 sahabat itu kemudian ngambil bekal yang mau mandi ngambil buat mandi, yang mau wudhu ngambil buat wudhu, persediaan untuk minum diambil, persediaan untuk minum selesai semuanya, ember dikembalikan. Wanita itu bersaksi dan berkata, ember ini berisi air ketika saya berikan airnya nggak penuh, ketika dikembalikan penuh. Ya, ketika dikembalikan penuh. Dan dari setelah jari jemari Nabi Muhammad SAW betul-betul mengucur air. Betul-betul mengucur air. Dari sinilah muncul sebuah syair, bait syair yang berbunyi wa khairu ma'in ma'un qad nadah min baini asabin nabiyil mustada." Ya, min uh, air yang terbaik adalah min uh, air yang terbaik adalah air yang mengucur dari selat jari jemari Nabi Muhammad SAW. Ini air yang ter terbaik. Sehingga para ulama mengatakan di alam semesta ini, walaupun di surga, walaupun di surga, Mukmin harus yakin tidak ada air yang lebih mulia dari yang mengucur dari selah dari jemari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yang di surga surga tubuh Nabi jauh lebih mulia dari sur surga. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tubuh Nabi ini sama surga mulia mana? Kadang ini nggak dibahas. Ya. Orang muliakan surga, muliakan surga. Memang surga mu, mulia, tapi itu sur surga. Kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW, surga nggak ada. Surga ini ada karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita bisa masuk surga kalau kita ikut Nabi Muhammad Sallallahu Nah surganya sama Rasulnya mulia mana? Sedangkan surga itu diciptakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan surga itu kan menjadi luas, ukuran tambah luasnya surga. Di riwayat dikatakan, karena ada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali ada orang yang solawat, surga bertambah luas. Setiap kali ada orang yang solawat, surga bertambah luas. Makanya luasnya surga ini terus bertambah dan terus bertambah dan terus bertambah berkat solawatnya umat Islam. Nah, yakin kita Rasul SAW dan surga pasti mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai surga itu diperintahkan nggak boleh membuka kan pintu kepada siapapun sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke dalamnya. Sehingga ketika Rasul minta pintu surga dibuka, yang jaga ngomong, siapa kamu? Dijawab, saya Muhammad SAW. Ya, saya nggak boleh buka pintu ini sebelum engkau dan umatmu, dan umatmu masuk ke dalamnya. Ya, sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalamnya. Mohon maaf, kecepatan nggak saya ngomongnya? Hah? Nggak kecepatan? Rodok cepat. Ya, eh, ini bersemangat soalnya ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali ya. Air yang muncul dari salah jari jemari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya, kalau ada orang bilang Rasul manusia biasa, terus dihadapkan pada hadis yang sahih ini disebutkan dalam berbagai riwayat Imam Bukhari dan lain sebagainya, Kira-kira bisa jawab nggak? Manusia biasa ada yang tubuhnya mengeluarkan air. Ya. Dan air ini harus diyakini lebih mulia dari zam-zam. Lebih mulia dari telaga kausar. Kenapa? Produk tubuh Nabi Muhammad SAW. Air zam-zam dari bumi. Telaga kausar dari surga. Ini dari tubuh manusia yang diciptakan dari nur Allah Ta'ala. Makanya ini air yang paling mulia. Nah saat itulah ada satu hal yang menarik hikmah dari kisah ini setiap kali umat Islam itu melakukan e, perjalanan ke sebuah daerah yang memusuhi Islam untuk menaklukkan daerah-daerah tersebut melewati kampung atau daerah di mana ibu tadi tinggal ya yang minjemnya air tinggal setiap kali melewati situ tidak pernah ganggu cuma dilewati gitu dilewati terus. Lama-lama heran ya, ibu ini nggak mungkin ini cuma asal lewat, pasti ada yang merintah. Kok kenapa nggak berhenti di sini? Kenapa nggak menyerang di sini? Kenapa cuma lewat saja gitu? Maka datang menghadap Nabi e, para sahabat nanya, kenapa kok seperti itu? Ya kami diperintahkan Rasulullah SAW tidak boleh menyerang daerah ini karena ibu dulu pernah memberi umat Islam pinjaman air untuk mereka. Paham maksudnya enggak? hutang kehidupan dibalas dengan kehidupan. Berkat air dari ibu ini, maka umat Islam itu dapat ah, air. Dan hebatnya Nabi Muhammad SAW, beliau ini bisa saja mengucurkan air dengan izin Allah dari selat dari jemarinya. Tapi Rasul nyuruh sahabat cari air. Cari air. Artinya syariat harus ditegakkan. Ketika syariat ditegakkan, hakikat pun bermunculan paham. Syariatnya cari air. Air ada, telapak tangan Rasul diletakkan, hakikat keluar. Ini air yang muncul dari setelah dari jumali ya itulah hakikat itu. Itu permisalan hakikat. Dan yang menarik, setelah air itu dikembalikan, maka Rasul SAW berkata kepada para sahabat sambil Rasul menggelar selendang beliau, siapa yang punya sesuatu, letakkan di selendang ini. Maka sahabat yang punya apa namanya harta ya, punya ini ditaruh di situ, punya korma ditaruh di situ, ya masing-masing ngasih sesuatu di sendang tersebut. Kemudian Rasul berkata, wahai ibu, ini hadiah dari kami. Kenapa? Disuruh ganti telah minjemi airnya, walaupun nggak celong sedikit pun. Coba lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini orang kafir loh ya, non Muslim. Ini bukan orang Islam. Eh, bukan orang Islam. Punya jasa, jasanya diingat atau dilupakan? Ingat. Nah kalau kita kira-kira bisa nggak seperti itu? Kalau umat Islam kira-kira akhlaknya seperti ini, yang masuk Islam banyak atau sedikit? Hasilnya ya ibu ini, ibu ini akhirnya masuk Islam dan satu kampung diajak masuk Islam. Ya, satu kampung diajak masuk masuk Islam. Ini salah satu contoh keistimewaan dari jemari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kemarin waktu itu kedatangan tamu Syekh Jibril, murid daripada Syekh Hisham Al Qabbani. Saya nanya gitu. Kalau sahabatnya Rasul SAW enak ya. Bisa minum, bisa mandi dari air tersebut. Nah, kalau kita udah nggak bisa. Kita juga tidak bisa. Terus gimana ini? Dia menjawab, kalau sahabat bisa, kita bisa. Bagaimana bisanya sahabat di alam hidup beliau kita insya Allah bisa lewat mimpi. Ya, nggak nggak mustahil gitu ya. Dapat mimpi karena pengen dikasih sama Rasulullah SAW itu tidak mustahil mustahil. Ya, tugas kita minta saja pengen gitu Masalahnya pengen aja enggak. Pengen saja di tidak. Nah ini, ini contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka itu ya, mereka itu melihat kebesaran jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dikatakan dalam kitab Majma'uz Zawaid juz 7 halaman 33 wa eh, bin, wa bin Hujur berkata kapanpun aku menjabat tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kapanpun tubuhku menyentuh tubuh beliau, aku mencium bau wangi mesik di tanganku selama tiga hari. Kapanpun aku mencium atau menjabat tangan Rasulullah SAW atau tubuhku mencium tubuhnya Rasulullah SAW, bau mesik. Jadi mesik itu bukan mesik-mesik yang dijual di pasar ini ya, ini mesik kasihan gitu. Mesik kasihan, mesik yang asli itu dari apa namanya e, kijang, dari kijang. Aromanya harum luar biasa. Ini ada ke, mesek mumet juga ada. Eh, ini mesek yang dijual di pinggir jalan apa ada ya. Judulnya mesek, tapi kalau dipakai yang mati buat mumet orang lain. Beda. Makanya kadang orang mengatakan, wah tubuh Rasul baunya seperti mesek. Cari minyak mesek, kemudian dicium. Oh kayak gini tubuh Rasul ngawur. Dan seperti itu. Mesek adalah parfum yang paling wangi di muka bumi. Anda pernah, itu juga belum bisa beneran. dua juta setengah itu murah sekali. Ya murah sekali. Jaru aja satu, satu kilo 40 juta yang bagus. Satu cc. <laughs> satu cc dua juta setengah. Ya. Jadi kalau Anda pernah cium parfum-parfum yang dari Italia wangi nggak? Wangi ya? Enak kan? Ada apa? Christian Dior apa namanya macam-macam apalagi udah nama parfum yang paling wangi itu kanjeng Nabi jauh lebih harum lagi. Kira-kira sahabat yang cintaan Rasul belum lepas nggak ya? Enak. Enak kan wangi, pengen. Orang kalau cium tangan harum kan pengen cium terus ya. Nggak mau di, dilepaskan. Kalau tangan kita dicium pertama wangi, kedua ya udah begitu. Eh, ini harumnya tidak hilang tiga hari harumnya tidak hilang tiga hari dan ini terjadi sampai hari ini sampai hari ini terjadi maksudnya apa man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi siapa yang bermimpi bertemu aku benar-benar bertemu aku karena setan tidak bisa menyerupai diriku sehingga orang-orang yang mimpi bertemu Rasulullah SAW sampai hari ini kalau mereka itu mencium tangan Rasul atau mencium tubuh Rasul SAW, hidungnya akan terus beraroma wangi selama tiga hari. Ya, dan terkadang, terkadang itu yang di sekitarnya bisa mencium aroma wanginya. Seperti kita lihat waktu kita belajar Imam Nawawi itu ya, Imam Nawawi itu pernah mimpi bertemu Rasul SAW sehingga kamarnya itu semua apa namanya bercahaya dan aromanya harum sampai satu rumah tanya ini aroma apa gitu. Ya ini aroma aroma apa? Jadi tubuh Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia itu ya tetap ah, harum sehingga dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika beliau mendengar berita wafatnya Nabi Muhammad SAW beliau waktu itu di luar kota Madinah segera menuju kota Madinah kemudian beliau menghampiri jenazah Nabi Muhammad SAW jasad beliau yang mulia dihampiri dibuka e, tirai yang menutup wajah beliau dibuka Kemudian dicium keningnya sampai berkata, Tibba hayyan wa mayyitan. Wahai Rasul SAW, sewaktu hidup engkau harum, setelah meninggal dunia engkau juga harum. Tapi kalau jasad kita berapa hari? Semakin lama semakin semakin busuk. Rasul SAW harum terus lama lamanya. Nah ini harus kita yakini. Dan itu benar, bukan bukan dipaksa-paksakan, diyakin-yakinkan, bukan. Memang benar seperti seperti itu. Tapi pelajaran seperti ini sekarang nggak diajarkan. Nggak diajarkan di sekolah, nggak diajarkan ke anak kita. Sehingga kita kenal Rasul itu cuma sunnahnya. Kenal Rasul itu cuma ajarannya, pribadinya, beliau yang nggak dikenal. Nah, pun Superman kenal. Wah Superman, wah kebal, bisa terbang. Ya, kalau nyebul, wah langsung jadi dingin tahun keistimewaan-keistimewaan Superman, paham. Keistimewaan Spiderman, paham. Keistimewaan Rasulullah SAW, kan ngerti anak kita. Kenapa? Tidak diajarkan. Kenapa nggak diajarkan? Bapaknya juga belum tahu. Ya, kenapa bapaknya belum tahu? Karena kadang orang itu nggak berani cerita. Kenapa nggak berani cerita? Takut nanti dibilang berlebih-lebihan. Ya, tapi dibilang berlebih kebian, dan disuarakan seperti seperti itu. Yang penting itu sunnahnya, yang penting sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, sunnah itu bagian dari perbuatan beliau. Sedangkan Rasul itu zatnya. Rasul itu zat zatnya. Maka zat ini lebih mulia. Maka jangan dianggap biasa-biasa saja. Sampai di sini bisa dipahami. Tiga hari tidak hilang aromanya tetap wangi samakah dengan manusia yang lain? Sama enggak? Jauh berbeda. Hmm. Alhamdulillah. Ini udah jam 9.40. Iya, 9.40. Malam hari ini saya mau bicara banyak, tapi jangan lupa tanya jawabnya nanti khususan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bahas yang yang lain. Jadi kalau soal yang lain langsung saya pending. Pokoknya bulan ini sampai nanti akhir Rabiul atau Rabiul Akhir urusannya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita ngelontok gitu, ngerti tentang Rasulullah SAW. Dan saya akan buat jam tambahan tentang Rasulullah SAW. Nanti jadwalnya menyusul yang mau ikut boleh, tapi sifatnya nyantai, duduk-duduk saja. Mau ikut? Ya, nanti dibilang jam 4 subuh nggak mau. Nah, iya, jam menyusul kan, jam dan waktu menyusul. Nah, ya, itu yang, perta eh, yang kedua. Yang pertama dari selajari jemari beliau, salam mengucur air. Yang kedua, yang berjabat tangan itu aroma harumnya sampai tiga tiga hari. Kemudian dikatakan oleh sahabat Umairah bin Sahal. Ya, beliau mengatakan bahwasanya suatu hari ayahnya mengajak beliau ketika itu beliau masih kanak-kanak masih anak-anak, sahabat Umairah bin Zahal ini diajak ayahnya pergi menghadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan sahabat itu kalau ngajak anaknya untuk apa? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Anak diajak ngadep Nabi buat apa? Minta diberkati. Tolong doakan anak saya, Rasulullah pegang kepalanya, berkati anak saya. Ya, tolong doakan anak saya, pegang kepalanya, berkati anak anak saya. Nah, kemudian Eh, didoakan oleh Rasulullah SAW dan dipegang kepalanya ya, dipegang. Kata Umairah, Rasulullah SAW meletakkan tangannya di kepalaku. Ya, aku bersumpah, aku merasakan sejuknya tangan beliau SAW itu sampai ke hatiku, sampai ke dada. Ada tangan yang kalau ditaruh di kepala, ademnya sampai di hati. Ditaruh ya cuma di kepala. Ini sejuk, terasa sejuk, bukan Bukan sejuk dalam arti kiasan, bukan ya. Hakikatan, betul-betul terasa sejuk atom betul sampai ke, ke hati. Kemudian juga dikatakan oleh uh, Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Suatu hari aku sholat ya, duhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabir bin Samurah. Beliau sholat duhur bersama Rasulullah SAW. Beliau lalu pergi, aku pun ikut bersama beliau. Beliau didatangi oleh beberapa anak kecil. Kemudian beliau mengusap pipi anak-anak itu satu persatu. Ya, sholat duhur bersama Rasul SAW. Kemudian Rasul didatangi anak-anak kecil. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau usap pipinya satu-satu. Sekarang imam masjid sempat gitu enggak? Ulama sempat ketemu anak kecil usap pipinya, gitu sempat ya? Ya ada yang sempat, banyak yang enggak sempat. Ini kan akhlak ya. Jadi timbul rasa cinta tuh anak-anak kepada ulamanya itu ada rasa rasa cinta. Itu bekas di dalam dalam hati. Dan apa hasilnya setelah pipi mereka itu diusap oleh Rasul SAW. Adapun aku ketika beliau mengusap pipiku. Ini katanya ini kan termasuk salah satunya diusap. Aku merasakan kesejukan tangan beliau dan mencium kewangian seakan tangan beliau baru dikeluarkan dari tas penjual minyak wangi. Sejuknya tangan itu terasa betul dan aromanya wangi seperti baru dimasukkan ke tas menjual minyak wangi yang penuh parfum. Jadi harumnya luar luar biasa. Diusap itu. Jadi tangan Rasul itu wangi. Beda dengan tangan kita. 24 jam kondisinya apapun tangan Nabi Muhammad SAW itu harum. Ya, kira-kira ya. kalau kita mau begitu butuh stok parfum seberapa banyak? Sebentar semprot, ya kan? Sebentar semprot. Butuh stok parfum berapa banyak ini? Tak terkira stok parfum yang kita butuhkan. Naam. Hmm. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Ini ada beberapa riwayat Tentang bagaimana Allah menyembuhkan penyakit lewat sentuhan tangan Nabi Muhammad SAW lewat sentuhan tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi jangan dipraktekkan ya. Ini tangan Nabi bukan tangan kita. Nanti kita mau praktekkan, oh tangan saya juga luar biasa ya. Nanti dulu, ini tangannya Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man. Ya, Qatadah bin Nu'man. Tertanak matanya pada perang Uhud. Panjangnya sakit bayangkan betul. Mata kena panah. Kelilipan sakit nggak? Sakit. Kena tusuk gigi sakit nggak? Kalau kena panah? Kira-kira sakitnya seperti apa itu? Bu, bisa bayangkan nggak bu? Mata kena panah bu. Ibu-ibu pernah lihat panah belum? Sudah kan, kalau wayang itu kan suka mesti bawa panah gitu kan ya. Nah, tapi ini tanahnya tanah Arab sama tanah Jawa agak beda, Bu. apa namanya? Karena tangannya itu besar-besar, tubuhnya besar, maka tan busur ini apa? Anak tanahnya juga panjang. Nah, itu mereka dengan kekuatan tangan yang luar biasa kemudian meluncur anak panah kena mata. Itu rasanya seperti apa? Bayangkan dulu biar kita bisa menghayati cerita ini ya. Selanjutnya bola matanya keluar bergantungan di pipi. Biar tahu para sahabat itu perjuangannya seperti apa. Ojo dianggap, wah gampang gitu ya. Bola mata keluar, bergantungan di pipi. Ini bukan dongeng loh nih ya. Bukan dongeng, ini kisah, kisah nyata. Maka para sahabat mengambil sikap ini bingung, enaknya diapakan nih matanya ini. Kalau tanya sama dokter, kira-kira sarannya bagaimana? Hah? Copot gitu kan ya? Copot gitu ya. Ini bola matanya keluar. Ya. Ada uh, kakaknya teman saya yang matanya juga pernah hampir lepas gitu ya. Dioperasi gitu ya. Bisa, tapi tidak bisa sempurna. Tidak bisa dok, sempurna. Nah ini kalau ini betul-betul keluar, copot, udah jantung di pipi. Ya dampak kemana gitu ya. Maka sahabat akhirnya lapor kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berkata, bawa sini kotaknya. Yang sakit tapi bawa sini. Hasilnya apa? Dengan tangannya Rasulullah kemudian megang bola mata tadi dimasukkan lagi ke dalam ke dalam matanya, ke dalam lubang ma mata. Tadi jangan ditempelkan nah. Cuman yang nempelkan tangannya kanjeng Nabi. Kalau tangan kita nempelkan ucul lamahan. Ya, Lain ini tangannya Rasulullah bahasa salahnya ini ada pak dokter coba. Bola mata itu dipegang sembarangan tidak boleh itu. Harus steril, harus ini ya. wow, operasi aja itu butuh gini setelah operasi nggak boleh sujud, nggak boleh gerak, benar kan pada ya? saudara? Aturannya ada banyak. Ini langsung dipegang, klik selesai. Ya, masukkan selesai. Hasilnya apa? Ya, Rasul letakkan ini kemudian diludahin sedikit. Ludahnya kancing Nabi Udah panjenengan siapa yang mau Nah ini ludahnya Rasulullah SAW Ludah yang sedikit ya Tangan, ludah yang, ludah yang mulia ke dalam mata Kemudian Rasul berdoa Ya Allah Baguskan matanya Indahkan matanya Maka bola mata yang tadi kan satu yang kena, kena tanah itu Jadi bola mata yang terbaik di antara keduanya Dan terang sekali kalau yang satu sakit, yang satu nggak sakit. Yang satu ini yang yang dimasukkan lagi oleh Rasulullah SAW, tidak pernah sakit seumur hidup. Ya tidak pernah sakit seumur hidup. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini salah satu contoh bagaimana Rasul menyembuhkan orang yang sakit dengan ta tangannya. Kira-kira sama enggak tangan Rasul dengan tangan manusia yang lain? Enggak. Lepas dengan udah udah sering dengar cerita yang begini belum? Ya ulama kok kayak gini ngopo? Nah, ya. Kenapa kok seakan-akan kisah-kisah seperti ini disembunyikan? Kenapa nggak diceramakan di mimbar? Ya, kenapa? Kenapa nggak disampaikan kepada umat Islam? Apa yang ditakutkan? Takut umat Islam nanti atau mendewa-dewakan Rasulullah? Siap? Ya, mungkin gitu Ya mungkin umat Islam itu yang kata Rasul jadi Tuhan itu sudah pasti tidak mungkin. Kenapa? Umatku udah dilindungi dari yang seperti seperti itu. Kita tahu Rasulullah SAW sehebat apapun tetap manusia. Cuman manusia yang paling hebat. Beda dengan yang lain, menganggap Rasulullah itu manusia yang hebat, tapi cuman diambil akhlaknya, perilakunya, ajarannya, sosoknya tidak diambil, tubuhnya tidak di, dimuliakan. Nah ini bertentangan dengan akidahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala. Kemudian satu cerita lagi. Wah ini jamnya udah semakin mepet ya. 9.48. Satu cerita ini agak agak menyedihkan. Dulu udah pernah saya sampaikan di beberapa ceramah. Riwayatnya memang lemah, nggak kuat. Tapi disebutkan dalam beberapa kitab. Ya, disebutkan dalam beberapa kitab. Dan ini kisah benar gitu, bukan kisah yang nggak, nggak benar. Percaya boleh, nggak percaya banget tem. Superman percaya. Masa cerita Nabi tidak ber percaya? Superman saja ditonton, masa cerita Nabi dia? baikkan. Ini cerita yang benar-benar terjadi. Monggo diunjuk. Saya itu pengen minum tapi saya lihat semua sudah selesai minum ya. Boleh minum dulu. Jangan dirasakan ibu gelasnya gitu dewe. Alhamdulillah. Iya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu kan minumnya susu, betul. Saya cuma dikasih teh. Panitia cuma ngasih saya teh. Nah, ya, pilih kasih kan. Lainnya nah, kasih susu, justru ustadznya dikasih teh. Padahal ustadznya juga pengen susu. Gimana ini enaknya? Hah? Wah, oh, ini ngumpul SMS nih pengumuman terang-terangan. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW beliau berjalan menuju rumah putrinya yaitu Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Kita tahu Rasul itu sangat cinta pada putrinya. Kalau putrinya datang, Rasul lihat putrinya datang, Rasul lagi duduk sasalam, beliau bangun dari tempat duduknya, berjalan menghampiri putrinya, dipegang keningnya, dicium keningnya, dipegang dicium. Marhaban, selamat datang putriku, dicium keningnya. Kemudian digandeng, didudukkan di tempat di mana Rasul SAW duduk. Bapak model begini masih banyak enggak ya? Masih. <laughs> Insya Allah masih ya sing apa eh, ciumnya di uh, keningnya di, di dicium. Kemudian sebaliknya, kalau Rasulullah SAW itu berkunjung ke rumahnya Fatimah Zahra, dengar suara Rasul, Fatimah Zahra langsung bangun, menuju pintu, dibuka, kemudian dicium kening ayahnya, kemudian digandeng, didudukkan di tempat yang paling mu, mulia. Anak model begini masih banyak enggak ya? Belas. Belas ya Bu ya? Belas. Nah, Rasul kalau udah main ke rumahnya Fatimah Zahra radhiyallahu taala di situ Rasul pasti tanya, "Mana Hasan, mana Husain?" Cucu yang paling beliau cintai ya. Mana Hasan, mana Husain? Rasulullah kalau udah main sama cucunya, Masya Allah, kakek sebagai Rasulullah nggak ada. Bayangkan nih, jabatan bukan presiden, ini presiden dunia akhirat. Bukan cuma presiden bu, dunia, presiden dunia akhirat. Presiden jagat raya, itu Nabi Muhammad SAW. Ngomong sama cucunya, beliau merangkak, cucunya dipanggil Hasan Husin naik ke punggung saya. Saya ini tunggangan yang terbaik yang kalian tunggangi dan sebagai penunggang tunggangan adalah kalian. Kemudian cucunya naik, Rasul muter lagaknya seperti kuda gitu ya, seperti itu. Panjangan gitu sama cucu enggak? Yang udah punya cucu. Eh, seperti itu. Ketemu di jalan, ketemu cucunya lagi main di jalan, sahabat berjalan gitu ya. Rasul berkata pada para sahabat, silahkan kalian jalan duluan. Silahkan kalian jalan duluan. Rasul kejar cucunya, lari sambil membentangkan dua tangan beliau yang mulia. Kemudian berusaha menangkap Sayyidina Hasan dan tidak dikenakan. Sengaja lu luput gitu ya, biar cucunya senang. Luput, oh enggak kena, cucunya lari ke sana. Kejar Husain, oh enggak kena, cucunya lari ke sana. Ini di pinggir jalan. Nah ini di pinggir jalan. Terus begitu. Udah puas, nggak kena, nggak kena. Cucunya kan senang. Wah, nggak kena. tapi nggak kena. Kalau sekarang begitu ya. Begitu udah puas, maka dua-dua langsung harus ditubuk. wah sekarang kena. Diciumi dengan penuh cinta. Rasul berkata, Ya Allah, aku mencintai keduanya. Maka cintailah orang yang mencintai keduanya. Jadi orang yang cinta sama Sayyidina Hasan dan Hussein, meskipun sekarang cinta Sayyidina Hasan dan Husain itu amalnya cuma cinta, langsung dapat cintanya Allah karena berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Gak capek kan ini? Cuma amalnya cinta pada Sayyidina Hasan dan Husain langsung naik derajatnya sebagai orang yang dicintai oleh Allah bukan karena amal-amal yang lain tapi karena doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hari itu main ke rumahnya Fatimah Zahra radhiyallahu taala ketemu Sayyidina Hasan dan Husain e, tanya kok dilihat tampak lemes gitu ya kenapa dengan Hasan dan Husain tadinya nah, nggak berani ngomong Fatimah Zahra karena nggak mau buat ayahnya pikiran ya akhirnya ngomong ayah cucumu udah tiga hari tidak makan kurang lebih begitu ya uh, satu hari atau tiga hari nggak makan mohon maaf seingat saya satu hari ya cucumu udah satu hari ini tidak tidak makan dari kemarin. Maka untuk menyenangkan hati putrinya dan menenteramkan hati putrinya, Rasul berkata, ayahmu udah tiga hari juga nggak makan. Ayahmu juga udah tiga hari tidak makan. Kemudian Rasul keluar dari rumah Fatimah Zahra menuju e, luar kota Madinah, pinggiran kota Madinah. Ngapain Rasulullah SAW ke sana? Cari orang yang nggak kenal beliau. Untuk apa? Kerja. Di situ di luar kota Madinah kebetulan ada seorang orang dusun yang lagi apa namanya nimba air. Rasul nanya, bisa saya kerja nimba air di sini? Bisa. Sekali timba tiga korma. Sekali timba tiga korma. Dan panjenengan harus ngerti embernya itu bukan ember. Embernya apa? Onta utuh itu kulitnya sebesar onta itu jadi embernya. Tuh, itu kalau di Arab begitu dulu ya. Jadi cucuk sekali apa namanya nimba kolah kebak turah. Maka Rasul yang udah tiga hari nggak makan nimba begitu demi cucuk cucuknya. Nimba nih, nawa itu cari kenapa untuk cucuk cucuk, Begitu sekali berhasil tiga dimakan dulu oleh Rasulullah SAW untuk nambah kekuat, kekuatan. Setelah itu belum nimba lagi. Sampai berapa kali? Kali yang terakhir timbanya putus talinya pun putus. Maka e, yang punya timba tadi marah, kemudian orang tersebut menampar pipi Nabi Muhammad SAW dengan keras. Ya, tampar keras. Kerja nggak putus, tampar gitu. Rasul nggak marah. Beliau kemudian menjulurkan tangannya ke dalam sumur tadi ya. Timba yang di bawah itu naik sendiri. Ya naik kan? Sendiri. Kemudian dikembalikan oleh Rasulullah SAW upahnya diambil mengucapkan terima kasih Rasul pulang salam-salam. nah ini yang yang nampar tadi mesti yang gitu jadi kan bingung ya gak sempat ngomong bingung aja dia itu bingung Rasulullah pulang sampai di rumah ke rumahnya Fatimah Zahra ketemu Hasan dan Husain didulang nih cucunya silahkan makan ya yang kenyang gitu yang kenyang Fatimah Zahra semua dikasih nah saat itu yang habis menampar Rasulullah SAW tadi ini kan bukan seorang muslim bukan seorang muslim. Tapi orang yang mudeng ini tadi bukan manusia biasa ini. Ini bukan manusia biasa. Siapa ini? Mikir terus ini siapa ini? Jangan-jangan ini nabi yang di Mekah, eh, di Madinah ini. Ini jangan-jangan Nabi Muhammad SAW. Uh, saya manusia paling celaka nih. Tangan saya menampar wajah manusia yang paling mulia. Oh, saya manusia yang paling celaka. Maka ambil pedang, tangannya dipotong. Dia potong tangannya sendiri sebagai bentuk penyakit penyesalan, darah pun mengucur, nadi dipotong aja mati, ini tangan dipotong. Kira-kira bagaimana? Tergeletak lemas. Nah, lewat musafir, kok ada orang tangannya putus, ya, dengan pedang di tangan kiri, artinya motong sang, sendiri dalam keadaan yang lemah ditanya, kenapa kamu seperti ini? Dijawab, diceritakan. Ayo eh, ikut-ikut saya, ikut saya. Manusia yang kamu sebutkan tadi kalau benar dia, itu manusia yang luar biasa dan mulia. Ikut saya. Diajak ke kota Madinah, dicari di mana Rasulullah berada ternyata dikabarkan Rasul ada di rumah Fatimah Zahra maka diketuk pintu rumahnya Assalamualaikum eh, musafir dari muslim ya dibawa dibukakan pintu rumah kemudian eh, benar ternyata itu Rasulullah SAW maka orang tersebut berkata musafirnya ya ya Rasulullah orang ini mutuskan tangan sendiri karena dia menyesal udah menampar wajahmu yang yang mulia dengan tangannya maka Rasul tanya tangannya dibawa tidak tadi dibawa bawah sini tangannya maka tangannya itu di direngkatkan kembali sambil Rasul minta kain ditutup dengan kain seperti kalau orang operasi kan ditutup ya ditutup dengan kain kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanan yang mulia di atas kain tersebut dan di, digerakkan gitu ya. dari kanan ke kiri dia digerakkan setelah itu dibuka utuh seperti semua, oh, langsung saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Katanya manusia biasa. Kira-kira orang yang yang ngomong begitu tuh mikir enggak gitu? Ya, mikir enggak? Nah kalau Allah Allah Subhanahu wa taala udah mengutus manusia sallallahu alaihi yang seperti ini, ciptaan yang seperti ini, kemudian manusianya itu ngomong, manusianya ngomong, manusia biasa. Oh, perlu dimulia-muliakan, oh perlu dielu elukan enggak perlu. Kira-kira Allahnya marah enggak ya? Paham nggak? Kira-kira Allahnya marah nggak? Nah kalau kemudian Allah ciptakan manusia yang begitu hebat, makhluk yang begitu indah, kemudian manusianya berkata, Subhanallah, luar biasa ciptaan Allah yang satu ini. Uh, masya Allah, gak ada yang ciptaan Allah ini. Uh, uh, dipuji-puji terus. Allah senang nggak? Senang. Allah pasti senang. Kenapa? Karyanya dihargai karyanya dimu, dimuliakan. Allah pasti akan senang. Karena itu sungguh aneh kalau ada orang berpikir Rasul jangan dimulia-muliakan nanti nyanyi Allah. Ini ngawur nih. Dan nanti nyanyi nyanyi Allah. Ya, orang yang begitu yang mengatakan. Tapi kalau umat Islam tidak berkata seperti seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Alhamdulillah. Udah jam 10 biar tanya jawabnya apa namanya cukup puas dan pulangnya nggak kemalaman ya. Uh, nanti setengah sebelas kita berakhir sehingga sampai rumah jam sebelas yang rumahnya dekat-dekat yang rumahnya Ngawi ini karena ada ibu dari Ngawi ini dari Ngawi benar ya ada yang dari Ngawi ada yang macam-macam uh, ada yang dari Mahendra dari mana Wonogiri mana bukan Wonogiri musik kan Hah? Sidoarjo Wonogiri ya ada yang dari Jogja ya dari mana lagi itu Pak ada yang dari Ya, Patani tapi kuliah di UMS ya ada dari Patani tapi kuliah di UMS nah. ada yang dari Pacitan ya. Hah? ada yang dari pakai Pakistan ya pakai pakai Pakistan jauh-jauh banyak teman kita ini dari jauh-jauh kalau selesainya itu jam 11 kurang nanti kasihan yang rumahnya jauh ada yang dari Kalioso Pak Wilianto ini bersama apa namanya keluarganya dan teman-temannya dari Kalioso ada sebelum Kalioso juga ada Pak itu daerahnya apa tuh daerah rumah pancingan tuh Kuung ya sebelumnya Kalioso terjadi jadi Kuung macam-macam banyak yang dari jauh yang di luar dari mana Boyolali oh iya belum disebut mohon maaf <laughs> protes ya, ya Boyolali iya besok malam insya Allah saya mau ceramah di Cepogo. Ya. Kalau ada yang warga Boyolali ya, silahkan datang di sana. nanti Cepogonya di mana saya juga nggak ngerti. Karena saya itu kalau diundang nggak ngerti tempatnya di di mana, jalan berapa, jalan apa, nomor berapa, siapa panitianya, wallahu alam. Pokoknya nanti jam sekian ketemu di mana, tergantung panitia yang hubungi enggak. Kalau nggak dihubungi ya paling saya muter-muter mumet gitu aja. Nggak tahu, di mana di mana nggak ngerti. Nah, Eh, dari Alhidayah FM nomor untuk SMS nomor berapa tolong disebutkan dulu sebelum saya buka pertanyaan yang di sini baik untuk para pendengar yang ingin bertanya via SMS online di 083 865 430777 sekali lagi yang sahabat ingin bergabung via SMS online di 083 865 430777. Sekali lagi gitu. Dan sekali lagi untuk sahabat-sahabat para pendengar, untuk pihak SMS yang ingin bergabung untuk interaktif di 083 865 430777. Ya, terima kasih. Uh, sebelum pertanyaan dari SMS dari ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu ada yang mau nanya enggak Bu? Ada, silahkan Bu. Iya, silahkan. Dua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe, nyampe, dengar, Itu kabelnya katanya agak agak beres ya. Silahkan Bu. Afan, jadi gini, eh, mohon dijelaskan ke kami apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah, apa yang di apa yang dicontohkan oleh Rasulullah eh, ke istri-istri beliau ya dalam mendidik anak. Jadi kalau kita kan polanya Indonesia Raya ini cara mendidik anak kita kan adalah orang Indonesia. Jadi barangkali kita bisa ber, berkaca dari apa yang dilakukan oleh Rasul, bagaimana beliau, bagaimana beliau uh, me, me, me, mengajarkan istrinya untuk mendidik anak yang baik gitu Yun Yun di Paringi Persoyatib Matanun Assalamualaikum Dari Bu Ika di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, luar tema yakut ini. um, <laughs> ini anu enggak apa itu musola dipasang kalender yang bernyala boleh enggak? Maksudnya kalendernya habis Syah itu. Saya pasang di musola kok enggak boleh yang satu yang satu tuh kalau itu apa orang Nasrani memberi makanan sama orang Muslim tuh dimakan halal kan enggak? Terima kasih Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan dua tema saya jawab dulu singkat saja bahwasannya gambar yang bernyawa itu dulu sudah pernah saya jelaskan ya kalau foto itu tidak termasuk. Karena foto itu bukan gam, gambar dalam definisi syariat. Ya, gambar itu dengan ta, tangan dilukis itu namanya gam, gambar. Kalau foto itu akan bias cahaya yang di di apa namanya direkam oleh mediator tertentu. Nah, seperti tanggalan ada fotonya Habib Syekh atau ada fotonya Ki Haji Abdul Karim Ahmad atau ada fotonya Ustadz siapapun ya Eh, selama itu fotonya ulama bagus, jangan fotonya artis yang nggak genah pakaiannya lah itu ditaruh di masjid haram. Ya, nggak genah pakaiannya kan aurat terbuka ditaruh di masjid. Kira-kira yang sholat jadi sholat nggak? Ya sholat tetap tapi sholatnya ya sholat ya kan. Tapi kalau misalnya di masjid ada kalender, ya gambarnya misalnya ulama. Kan begitu lihat ulamanya ingat kepada siapa? Insya Allah ingat kepada Allah itu akan menambah khusuknya so, sholat yang seperti itu tidak jadi masalah. Biasanya yang permasalahkan itu karena ada unsur dendam pribadi atau iri atau deng dengki ya giliran kalender nggak boleh dipasang gitu ya ini kalender gambar bernyawa nih foto tapi bendino nonton TV lah medeni TV itu kira-kira gambar bukan tuh Nah, gambar yang bergerak kan ya, justru itu gerak betulan tuh gambarnya itu. Nah, itu bagaimana yang seperti seperti itu. Kemudian dia pakai handphone apa namanya uh, kirim ini apa itu? Gambar ya MMS itu, ya sama aja juga. Di handphonenya penuh dengan jam, gambar. Coba lihat di di rumahnya itu ada enggak yang enggak ada gambarnya? Ya tetap ada gam, ada gambarnya. Jadi jangan apa namanya terlalu bingung yang seperti itu. Tadi ibu tanya tentang itu sama apa aja tadi? eh, menerima makanan dari siapapun selama halal maka hukumnya boleh boleh sah saja. Oh, namanya hadiah. Dikasih hadiah siapapun boleh enggak? Boleh selama itu halal ya makanan yang halal. Wih keluar lagi suara di sini. Saya ngecek apa namanya streaming videonya ya. Jadi hadirin dunia Allah singkatnya begitu. Kemudian untuk Bu Ika, eh, bagaimana cara Rasulullah mendidik anak? Ini kalau dijawab satu tema pengajian sendiri ini. Ringkasnya gini aja. Kita lihat dari tadi yang saya ceritakan ya. Dari tadi yang saya ceritakan. Rasul SAW itu lebih memberikan contoh tentang pendidikan anak dengan beliau memperlakukan anak-anaknya. Satu, beliau tidak pernah meletakkan anaknya walaupun anaknya itu sangat istimewa tapi tidak memberikan hak istimewa kepada umatnya. Contoh, tetap ngomong kepada umatnya. Andai kata Fatimah ini mencuri dan tidak mungkin Fatimah seperti itu ya hasyawakallah, maka akan aku tangan akan aku potong tak tangannya. Nah, ini kan buat anak untuk seorang tokoh, ya seorang tokoh didik anak ya seperti ini. Ya, seorang tokoh didik anak seperti seperti ini. Jadi ditunjukkan ketegasannya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang tokoh. Tapi kalau dalam keseharian, terlepas dari ketokohannya, seba, uh, Fatimah Zahra sebagai anak ya, putri beliau, maka Rasulullah SAW memperlakukannya dengan sentuhan cinta yang luar biasa. Sentuhan cinta yang luar biasa. Contoh tadi yang saya ceritakan, beliau lagi duduk. Biasanya ayah itu anaknya datang, ayahnya dalam kondisi duduk, ya biasa saja, tetap duduk duduk. Ini betul atau atau salah saya ngomong gini? Biasanya orang tua kalau anak datang dalam kondisi duduk tetap bu, duduk. Nanti anak menghampiri ya cium tangan wajar kan seperti itu ya. Cium tangan wajar. Tapi Rasul nggak seperti itu. Beliau mencontohkan untuk menghormati anaknya. Ya menghormati anaknya. Beliau bangun. Bangun ini kan bentuk bang hormatan. Nah kadang buat kita yang begitu tabu enggak itu. Bapak kok ngadep gua anak eh kan jadi apa namanya? seperti tabu ya. Tapi Rasul enggak, beliau bah, bangun kemudian menghampiri anaknya, menyambutnya dengan cinta. Lah kalau anak datang disambut dengan cinta, kira-kira senang enggak? Senang ya? Misal nih anak yang kos. Di sini banyak enggak kos nih? Hah? Yang kos pulang ke rumah begitu kelihatan ibu bapaknya ngomong anakku saya parang dirangkul diambungi anaknya seperti dapat apa itu Hah? Siapa yang kos di sini? Jangankan yang kos, yang gak kos saja kalau misalnya rumahnya jauh datang disambut seperti itu kira-kira bagaimana. Dan perlu kita ketahui Fatimah Zahra itu tinggalnya satu kota dengan Rasul di Madinah. Sama-sama di di Madinah. Tapi Rasul nyambutnya seperti itu. Sementara sekarang banyak orang tua yang nyambut putra putrinya dengan cacian dan makian. ren moro. Ciin dong. Oh masih ingat. Ya, bukan anak itu disambut tapi oh masih masih ingat. Kemudian coba lihat Rasul SAW meskipun Fatimah Zahra udah hidup berumah tangga, tanggung jawab suami, tanggung jawab suami, Rasul tidak pernah kemudian mengabaikan putrinya. Oh, ya sudah milik suaminya. Ya sudah tanggung jawab selesai. Siapa bilang begitu? Rasul nggak begitu. Terbukti ketika Fatimah Zahra itu berkunjung ke rumah Rasul SAW, Rasul tidak ada di rumah. Eh, Rasul tidak ada di di rumah. Kemudian Fatimah Zahra pulang dan itu di malam hari. Maka sekap baliknya Rasul sampai di rumah di, diberitahu oleh istri beliau yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala tanya tadi Fatimah ke sini, Rasul tidak nunda sampai besok. Rasul tidak nunda sampai besok. Fatimah ke sini, iya. Gak sampai duduk, gak apa, langsung pergi ke rumah putrinya. Dan beliau hampiri rumah putrinya, masuk, Eh, kemudian dilihat putrinya dan suaminya lagi tiduran di tempat tidur, nyantai ya, di tempat tidur, uh, sedang berselimut. Maka Rasul ketika datang Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib akan bangun dari tempat tidurnya, mau turun mau nyambut Rasul, Rasul bersabda, maka nikumah okama tetaplah di tempat kalian. Rasul yang naik ke atas kasur, kemudian duduk di antara mereka berdua, sampai Ali bin Abi Thalib berkata, saya rasakan dinginnya kaki Rasul sampai ke dada saya. Karena itu malam yang sangat dingin. Ya, saya rasakan dinginnya kaki Rasul sampai ke dada, sampai ke dada saya. Terus nanya, tadi nyari saya ada perlu apa? Bapak model begini masih ada apa enggak? Oh, Wes, nabi kita tanggung jawab bujuni. Ini kan orang tua, image-nya kan seperti itu ya seperti itu. Ini e, eh, sebelumnya salah. Enggak seperti seperti itu. Justru orang tua itu tetap bertanggung jawab. Memang tanggung jawab suaminya artinya suaminya ini yang punya apa namanya E, kendali lebih dibandingkan ayahnya sen sendiri untuk seorang wanita yang sudah menikah. menikah. Tapi orang tua tetap bertanggung jawab ngurusi anak anaknya. Mosok nggak sayang toh ya? Mosok nggak sayang. Jadi Bu Ika mohon maaf, ini kalau saya Silahkan. nanti waktunya sampai su subuh belum selesai kita akan buat kajian khusus nanti ya Bu ya tentang yang itu insyaallah uh, dari Bapak ada yang mau nanya yang depan dulu silahkan. ada dekat di situ ya itu mungkin kabelnya tidak beres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa dari mana ini dengan Toto dari Tawangsari Tawangsari ah, Sukarjo Mas Toto silahkan Mas Toto ini mau tanya Habib itu hmm. apakah ada amalan-amalan tertentu hmm. agar kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Hmm. Dan yang kedua, ini mau menanyakan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu menikahi istrinya yang lain itu meminta persetujuan <laughs> dengan yang lain. <laughs> Demikian pertanyaan. Ya, kasih. Ibu Ya. Bu Ibu, saya boleh jawab atau nggak boleh jawab. Tapi janji nggak dikeroyok ya. Janji ya. Ya. Saya jawab yang kedua dulu lebih menarik ya. Maksudnya biar melek semua baru diterangkan yang pertama. Karena yang pertama kan paling penting ya. Paling penting yang pertama. Cuman yang kedua ini lebih menarik perhatian banyak orang biar melek dulu baru nanti dikasih jawaban yang pertama sejak kapan? Mau nikah itu minta izin dalam Islam itu sejak kapan? Sejak kita tinggal di apa namanya e, sebuah aturan yang ada di masyarakat ini, masyarakat kita ini mau nikah lagi harus minta izin is, istri. Bahkan kalau menurut syariat orang mau minta mau nikah lagi minta izin istri itu orang yang yang tidak punya sopan santun sama sekali. Loh ini bicara syariat tuh Bu ya. Masa ibu udah buat teh, buat makan, terus ngomong, aku tak lagi meneh ya, aku yang ngajar ini. Ini menurut syariat kurang ajar, oh, betul ini kata para ulama. Maka jangan jangan sakit ya hati istrimu, mendengar aja ngomong. ini aturan yang benar, ini aturan yang benar. Kalau udah konangan, sadarkan hatinya. Ya sabarkan ha? hatinya. Cuman karena kita ini sudah hidup dengan aturan yang serba kaprah, ya kan? Salah kah? Kaprah. Maka ya sebaiknya diminta, eh, bukan diminta persetujuannya ya, diberita tahu kira-kira. Saya kasih ilmu sedikit, mau. Tapi jangan dipraktekkan ya. Kalau saya yang praktek boleh, panjangan jangan. <laughs> ya bu ya. Ya karena ustadznya harus melakukan dulu sebelum mengajarkan, betul nggak? Ilmu kan harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan nanti kira-kira bagaimana? Mulai meneng mengguri. Bu, cuma depan ngaji di sini enggak? Bu, saya nangkan gini cuma depan ngaji di sini enggak, Bu? Alhamdulillah. Berarti pecinta-pecinta ilmu so, sejati yang tidak dikuasai hawa nafsu ini ilmu. Ya, terserah seperti kata orang, wah oh, saya dukung, yang menikah lagi saya dukung, yang mau poligami saya dukung, yang penting bukan suami saya. <laughs> Masya Allah. ibu itu tuh pinter itu. Ibu-ibu di belakang tuh pinter. Ustaz, oh iya, Allah saya nggak ngarang, masak saya, saya dukung, saya dukung, saya dukung ya. Yang penting bukan suami saya. <laughs> Iya bu ya. Oh iya. <laughs> ya Karim. Ini ada maka di situ ada aturan kalau istri menggugat dan terbukti Anda tidak berlaku adil, maka tuntutan hukuman penjara 30 tahun. Cocok itu saya. Setuju tidak Bu? Jadi nanti kalau ada pria ngajak kawin di bawah tangan ibu-ibu nolak, oh nggak bisa, resmi gampang kok sekarang. Maka akan kelihatan mana yang serius, mana yang main, main gitu. Paham ya? Nah ini tapi sekarang sekarang belum bisa, ya adanya seperti ini. Bu, cuma depan ngaji di sini enggak, Bu? Ibu, cuma depan ngaji di sini enggak, Bu? Enggak. Pikir-pikir. Ya ini ilmu ya, ilmu harus dibuka apa adanya. Nah, kemudian yang pertama, bagaimana cara agar kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nomor satu, pengen dulu. Punya pengen enggak? Nomor satu, pe, pengen. Sudah pengen, minta. Ya sudah pengen nih, minta. Nah kalau ada orang pengen minta, kira-kira dikasih enggak? Dikasih. Mintanya caranya bagaimana? Dan begitu. Caranya, apa yang disampaikan ulama? Ulama ngomong suruh banyak sholawat. Ya kita banyak sholawat. Kenapa? Sholat itu nyebut. Orang kalau sering nyebut nanti akan mimpi. Contoh, kalau nggak percaya, buktikan Anda satu hari baca begini. Alpat, alpat, alpat, alpat, alpat, alpat. Sambil bayangkan ubur alpat. Seminggu kemudian Anda tidur, mimpi nggak kira-kira? Mimpi nggak kira-kira? Menurut logika akan bermimpi. Kenapa? Sering disebut, sering dibayangkan, akhirnya masuk di alam mimpi. Kan begitu. Masalahnya ini ngaku pengen mimpi kanjeng Nabi kita-kita ini bayangkin jih boten nyebut je males nah, gimana mau mimpi ada satu cerita Wah oh, tapi ini kok diceritakan lagi panjang ini Jumat depan aja ya ya Jumat depan tadi mas apa namanya Toto Mas Toto terima kasih banyak ada cerita tentang ini orang yang pengen mimpi ketemu Rasulullah SAW ya pengen mimpi ketemu Rasulullah SAW datang ke tempatnya seorang kiai ya Kemudian disuruh tinggal di situ nanti diajari sama kiainya. Diajari suruh baca sholawat sekian, sholawat sekian dan seterusnya. Sekarang atau cuma depan? Sekarang? Oh, ya. Datang baca kiai, pengen mimpi Rasulullah SAW. Sama kiai diajari, kamu tinggal di sini. Satu minggu baca sholawat seribu kali. Mimpi Rasulullah SAW. Jalankan seminggu. Oh, seribu. ya, Ternyata setelah seminggu tidak mimpi. Lapor sama Pak Yai. Pak Yai, saya belum mimpi. Dosisnya kurang berarti. Dosisnya tuh kurang. Mungkin dosamu terlalu banyak. Lipat gandakan lima kali. Satu hari lima ribu. Seminggu. jalan Jalankan. Tetap nggak mimpi. Pak Yai, saya nggak mimpi Pak Yai. Ya saya nggak nggak mimpi. Akhirnya sama Pak Yainya digandakan lagi sampai sepuluh ribu. Seminggu diamalkan. Hasilnya tetap belum mimpi inti. Nah, kemudian sama Pak Yainya diajak makan ikan asin. Yuk makan ikan asin. Ya, sambel. Makan ikan asin, sambel, pedes. Kemudian sama Pak Yai, enggak boleh minum. Enggak boleh nih, minum. Wah, akhirnya keserotan kabar kepedesan sama ikan asin kan seperti di seke Saya suruh tidur. Sekarang kamu tidur. Kamu nanti mimpi nanti. Wah, tidur. Tidur, bangun, lapor Pak Yai. Pak Yai, saya tidak mimpi nanti. Mimpi apa? bahwa air satu ember saya minum. Nah itu jawabannya. Paham maksudnya enggak? Ketika tidur dalam keadaan kepedesan, kemudian apa namanya mau kecekik, bayangin ngombe, ngombe, ngombe, ngombe. Yang dibayang itu minum, minum, minum, kapan nih minum, kapan nih minum. Hasilnya dalam tidur mimpi minum air satu air, satu ember. Nah kalau cuma sekedar solawat tanpa membayangkan sosok Nabi Muhammad SAW, maka kolilatul jadwal manfaatnya itu kurang besar gede tapi kurang ke gede kalau mau gede benar manfaatnya sembari membayangkan Nabi Muhammad SAW dengan rasa rindu rasa kangen itu akan mengantarkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun jelas Mas Toto yang lain jelas Bu Ibu jelas Bu Ibu pasti paling jelas melek semua ini ya yang lain silakan yang mau nanya Sebentar. Saya pilih yang sana dulu ya. Sabar. silakan. Pakai mic maju aja. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, uh, saya mau bertanya Habib. Nama dan dari mana? Biar yang lain. Koko dari Universitas Jagat Raya. Uh, Universitas Jagat Raya. Di mana itu? Di Karanganyar. Namanya Jagat Raya? <laughs> Enggak, ini cuma kalau SMS ke Alida ya. Oh gitu ya. Oh, Koko dari Universitas Raya itu samaran ya. Karanganyarnya di mana? Dekat Bejen. Bejen. Bejen, iya. Lanjutkan. Uh, saya ingin bertanya Habib, uh, hmm. itu yang masalah apa dalam surat At-Taubah ayat 128 kalau tidak salah yang laqad ja'akum fi rasulun Rasulumi anfusikum itu loh Beb. Iya. Itu sebenarnya ayat itu asbabun nuzulnya bagaimana dan itu ditujukan untuk siapa? Hmm. Yang kedua, bagaimana agar kita itu mendapatkan perhatian dari Rasulullah. Artinya kita menghadirkan e, agar Rasulullah itu hadir di dalam hati kita, hadir di dalam hidup kita, dan kita di dalam hidup di dunia maupun di akhirat diperhatikan oleh Rasulullah. Hmm. Terus yang kedua, eh, yang terakhir, saya mohon doanya Habib. Ya. Uh, saya belajar ya belajar e, merasakan nikmatnya hadir di majelis. Hmm. E, seperti yang ada di dalam hadis itu ya, artinya hmm. taman-taman hmm. surga itu loh. Hmm. Dan saya terus berusaha untuk mencintai majelis-majelis seperti ini. Dan saya, alhamdulillah, Bib, istri saya e, pada saat ini hamil 8 bulan. Hmm. Tapi saya itu pria jarum super. Jadi jarang di rumah suka pergi. Oh, jarum super. Jarang ya. di rumah suka pergi. eh, istilah baru ini. ya. Uh, saya mohon mohon doanya begitu agar saya bisa istiqomah hadir di majelis-majelis dan istri saya, saya sebenarnya kasihan juga sama istri saya setiap hampir setiap malam itu saya tinggal eh, karena kecintaan saya hadir di majelis itu Meskipun hmm. istri saya tidak tidak marah, tapi saya sebenarnya juga kasihan. Hmm. Dan mohon doanya agar saya selalu e, mencintai majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pikir. Hmm. Jadi kalau saya siang kerja, itu saya pulang ganti pakaian, maghrib itu terus jarum super. Iya. <laughs> itu saya ingat masih ada Habib ya, kalau kita hadir di majelis, itu bayangan saya, saya tidak istilahnya hadir ke misalkan ke sini saya enggak enggak cuma ingin hadir di tempatnya Habib Novel saya dalam hati saya itu tanamkan saya hadir di majelisnya Rasulullah itu yang saya tanamkan dalam diri saya hmm. dan itu dari Habib, Habib eh, mohon doanya juga mudah-mudahan anak-anak anak saya nanti menjadikan anak-anak yang menjadi pecinta Rasulullah, pengikut Rasulullah yang setia. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin insyaallah ya. Uh, pertanyaannya tadi saya sampai surat apa namanya atau bah itu ya. Aku ja'akum insyaallah nanti Jumat depan akan saya terangkan karena ditanya asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul maka saya harus pelajari sedetail mungkin asbabun nuzulnya. Itu menarik itu ya. Eh, karena ini saya buka sedikit dari apa namanya berbagai hadir, kemudian uh, di sini juga apa, banyak tafsir ya yang menjelaskan. Ini dari hadir saja yang membahas tentang ayat itu sudah banyak. hadir tentang sahabat yang kemudian datang kepada Sina Umar. Bagaimana kamu tahu tidak ayat ini? Oh, saya dengar langsung dari Rasulullah SAW dan seterusnya dan seterusnya. Insyaallah Allah Jumat depan akan saya jelaskan dikaitkan sekalian dengan keistimewaan Rasulullah SAW. Kemudian masalah eh, bagaimana biar kita bisa tadi ya dengan Rasulullah SAW diperhatikan dan lain sebagainya. Itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat bertanya ya Rasulullah, kami bukan, bukan kalian. Ya, kalian adalah sahabat-sahabatku. mantap oh, lantas siapa saudara-saudara ya Rasulullah? Mereka adalah sekelompok orang yang ada di akhir zaman mereka itu tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku, yakin kepadaku, percaya padaku. Mereka pengen mengorbankan apapun demi untuk melihat aku. Rela mengorbankan apapun demi melihat aku. Nah kalau kita udah bisa seperti itu, ya insya Allah akan menarik perhatian Nabi Muhammad SAW. Di antaranya dengan hadir majlis ilmu tadi, ya e, mengorbankan saat-saat bersama dari jarum super tadi itu ya dan sebagainya. Kemudian waktu untuk sholawat diperbanyak. Insya Allah itu akan nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena disebutkan setiap orang yang bersolawat itu hatinya sebetulnya lagi connect dengan Nabi Muhammad SAW. Nyambung itu, jalin koneksi. Seperti kalau kita e, koneksi internet itu kan biasanya mesti kan ada ikon yang double klik gitu ya double connect. Nah, connectnya dengan Rasul SAW adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu insya Allah. Bapak di sebelah kanan silahkan. make nya bisa ke sana atau panjenengan yang ke sana. Nah, insya Allah Jumat depan pakai wireless saja ya. Setuju? Ya, insya Allah. Dan akan saya rubah kabel-kabelnya nggak lewat bawah. Kalau berdua maka ada apa? Krek krek krek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Bapak Surono dari Pojok Tawangsari, Bib. Yang ya. kemarin jadi protokol di Combongan, Bib. Untuk Habib mengisi di Combongan. Insyaallah. Alam al Allah Insyaallah. Jujur saya ini kalau ngisi di Bib kemarin ngisi di sana, isi saya itu iling itu yora. Ya <laughs> Maksudnya yang yora itu daerahnya sebelah mana tuh ini tidak ngerti itu ya. Kenapa? Nanti kalau saya jadi diajak ke sana, oh tahu, karena saya ini e, termasuk orang yang susah ngapalkan nama daerah. Ya, susah ngapalkan nama daerah. Tapi insya Allah saya nggak lupa, nggak lupa ada arti oh, ini kalau diajak ke sana ngerti, oh ya betul, oh ya ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya panjenengan ketemu saya gitu ya. Tapi waktu itu kan ngisi di sana, saya rasa ketemu hmm, gitu ya. Memang karena memori saya untuk nama ini agak error. Memori nama. Monggo Pak. Yeah. Terima kasih sebelumnya. Uh, gini Bid, satu pertanyaan kami mewakili dari jamaah kami karena di dalam masjid kami itu ada beberapa paham istilahnya hmm. dan saya dipercaya untuk menjadi imam di situ. Hmm. Kemudian untuk hal-hal khutbah hmm. itu saya hanya terjadwal dua kali atau satu kali hmm. kemudian yang lainnya yang isi dari luar paham kami hmm. kemudian waktu khutbah itu kadang-kadang mengurangi rukun hmm. mengurangi rukun intinya rukun itu ada yang terjaga tidak dibaca bahkan apa itu harus dibaca atau tidak masalahnya e, di dalam rukun khutbah kan harus ada khutbah dua itu baik yang pertama dan kedua itu harus dibaca hmm. tur harus dengan bahasa Arab Hmm. Nah itu kadang-kadang tidak dibaca sama sekali, bahkan seperti tidak bedanya dengan ceramah biasa. Jadi hanya biasa mukotimah, cuman tidak dirangkai dengan e, seperti syarat rukun dalam khutbah. Terus kita sebagai makmum di situ, waktu karena yang menjadi khutbah itu khutibnya orang lain, itu apa yang harus kita perbuat? Apakah muadah atau kita harus mengulangi apa khutbah kembali karena pernah saya menurunkan dua orang tip Nah, pernah saya menurunkan ternyata berikutnya begitu begitu terus diulangi dan ulang kembali. Kemudian ada salah satu ustadz ya mereka pahamnya bukan seperti kita. Akhirnya ya pokoknya sudah dari rasulnya begini ada uh, kitabnya dan lain sebagainya alasannya demikian. lah ini sebaiknya kita untuk menjaga uh, nama ibadah kita supaya dalam ibadah ini ikhlas ini gimana caranya supaya jamaah ini ya tidak terpecah belah walaupun itu masalahnya mungkin uh, mungkin saya belum tahu atau memang itu demikian apakah itu sah atau tidak yang pertama Ya. Oh, baru pertama ya? ya. <laughs> itu saya alubin. Yang kedua, nah, kemudian sering ada orang yang mohon dinikahkan Bib. Uh -huh. dengan syarat yaitu ya sebagai saya karena sebagai PPN di uh, eh, pembantu pencatat nikah. Kemudian ada Bahasa orang perlu kenalan nih. Oh iya. <laughs> iya. Ini ada kalangannya orang itu uh, bilang sama saya saya minta dinikahkan karena dia pernah ada seorang istri dan suami itu bercerai kemudian minta di nikahkan lagi. Nah, hmm. seperti yang melaksanakan juga sama seperti orang Pak Naib di KUA gitu cuma. Kemudian ada orang yang minta dinikahkan. Kemudian orang itu e, netabone dia itu sudah punya suami. Nah, cuman suaminya mungkin ya apa ya? Mak ditinggal pergi nggak pernah datang. Nah, ya jelas gitu. Terus itu menurut hukum kan sudah putus. lah kemudian tidak punya surat, itu minta dinikahkan siri. Itu bagaimana hukumnya? Apakah ya menurut agama memang dibolehkan? Nah, karena nanti kemarin ada berita bahwa e, orang yang melaksanakan nikah siri nanti terkena denda 60 juta <laughs> demikian apakah betul atau tidak itu baru alam itu yang kami pertanyakan, nah, mohon Habib menjelaskan hal-hal yang nah, mungkin kami belum bisa mengetahui hal itu tersebut. Maturnuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir untuk pertanyaan. Eh, sebentar kita baca SMS ya. SMS. Tujuannya kecepatan 10 menit. Sekarang sudah 22.36. Sudah lewat sampai dari jam setengah 11. Jadi masalah khutbah Jumat itu memang ada rukun khutbah Jumatnya. Kalau rukun tidak dijalankan, khutbah Jumatnya batal. Kalau khutbah Jumatnya batal, berarti sholat Jumatnya walaupun imamnya nangis, jamaahnya gerong-gerong, gak ada yang sah. Jadi tidak ada, tidak ada yang sah. Persis seperti orang yang sholat tanpa wudhu atau wudhunya batal. Makanya kalau kita tahu, kita punya ilmu, khotib khutbah dan kemudian khutbahnya itu rukunnya gak sah. Ya, maka kita harus mufarokoh, niat sholat sendiri. Nah, kalau kita khawatir ya apa namanya? Eh, khawatir nanti menimbulkan apa, orang tersinggung di situ jadi bukan tersinggung ya buat orang bingung apa apa ya kita pura-pura batal wudhu ke belakang gitu ya wudhu yang sesuai untuk sholat duhur, kan bisa kan ya jadi pura-pura batal wudhu kita ke belakang wudhunya yang lama atau gimana nanti kemudian kita nunggu sampai sholatnya selesai baru kita sholat duhur, itu ah, asap ya eh, sendap kemudian biar aman, biar aman dan tidak terjadi hal yang sama. Panjenengan disitu takmir bukan? Iya, takmir. Buat apa namanya? aturan, aturan khotib yang khotbah di sini maka khotbah Jumatnya harus pakai ini sebagai pembuka. Khotbah pertama dan ini sebagai pembuka khotbah kedua. Buatkan eh, apa namanya? pakem khotbah pertama dan khotbah kedua. Isinya terserah. Jadi saya kan juga khotib Jumat ya. Biasanya gini, pembuka di sini, kemudian isi khutbah penutup di sini, gitu kan? Khutbah kedua, kalau saya berdua langsung rukunnya aja semua kan, rukun semua. Nah dengan begitu ini pakai sebagai pakem, tidak boleh pakai yang lain. Apapun alirannya, siapapun kotetnya ya ini di masjid ini aman. Pak. Ya gitu. Jadi itu itu menghindari per, perbedaan pendapat dan per, perpecahan. Panjenengan mau khotbah di tempat lain, pakai yang lain silahkan. Kalau di masjid kami seperti ini, persis seperti dulu Orang-orang kalau khutbah Jumat itu sudah disiapkan tong, tombak kan ya. Siapkan tombak, bahkan disiapkan juga Kalau keraton-keraton yang lama begitu kan, khotbahnya siapapun ya disuruh pak, pakai. Nah ini sekarang bukan tombaknya yang disuruh pakai, tapi nah pakem untuk e, rukun khotbahnya itu harus dibaca. Itu jalan keluarnya. Yang insya Allah e, tidak nyinggung sana, tidak nyinggung sini, tapi bisa membuat yang di sana dan di sini merasa aman, nyaman dan tenang. Karena takmir punya kekuatan. Daripada nanti nurunkan kan geger, nurunkan geger ya. Takmirnya dua, begitu. Jadi saya takmir nomor dua, istilahnya hmm. orang yang hal. Seperti ya. itu. Karena ada ketua, ada wakil, atau mungkin sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Ya. Ada kan? Ya tinggal nanti dirembukan ngomong. Ini tetap kalau uh, tidak menyebabkan kami yang berpaham yang ya apa namanya berbeda, sholatnya tidak sah. Tapi kalau pakai pakem ini panjenengan kan sholatnya tetap tetap sah. Jadi demi kemaslahatan orang banyak, maka ini kita buat kalau perkara nanti musolawatnya oh, nggak nggak mau pakai Sayyidina, monggo kerso, nggak usah pakai Sayyidina gitu ya. Tapi kalau saya nanti pakai Sayyidina misalnya gitu, tidak jadi masalah. Tapi yang penting tetap bentuknya sama per persis. Mau ditambahi boleh, nggak ditambahi boleh. Bisa dipahami? Ya ini solusi. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, uh, masalah orang yang suaminya udah pergi gitu ya, pergi jauh, itu di masih ada pembahasan. Itu dipastikan dulu. Pergi jauhnya ini meninggal apa enggak? Nah, kakaknya ke luar negeri gitu. Jadi ya. sampai sekarang enggak nggak mengambil istrinya lagi nggak. Jadi sudah ngasih nafkah enggak? Enggak. Nah, kalau nggak ngasih nafkah tuh tiga bulan berturut-turut tidak bisa jatuh cerai kecuali uh, pengadilan agama yang memberikan so cerai kan harus diadukan dulu kan perihalnya itu ke pengadilan agama sampai nanti kodi ini memutuskan dia sudah tidak uh, apa namanya uh, sudah jatuh cerai dulu. Kemudian ada masa idahnya. Setelah masa idah berlalu, baru kemudian dia bisa menikah dengan orang orang lain. Jadi tidak serta merta dia mengatakan saya sudah cerai dengan suami saya. Itu kalau diurusnya surat mungkin tidak. Jadi nah. cuma ditinggal doang, surat nggak pernah diurus, tapi juga tidak pernah didatangi, tidak pernah ya, dinafkahi. Istrinya maksudnya, istrinya ya, istrinya, Iya. Oh enggak, juga enggak diurus itu. Nah, istrinya harus ngurus. Dan itu sudah terlanjur. Ya, Nanti kalau sudah terlanjur begitu coba nanti tanya sama pakarnya ya. Bisa tanyakan gimana itu kalau kasusnya seperti seperti itu. Sebab tidak bisa seorang wanita serta merta mengatakan saya udah ada saya suami saya pergi sekian bulan nggak ada beritanya, nggak ada nafkah dan lain sebagainya. Karena masih banyak ihtimal, kemungkinannya itu masih banyak. Iya. kan? E, siapa tahu kemudian memang dia di sana sudah mengalami masalah. Kita nggak tahu kan ya? Itu orangnya misalnya gini itu ke luar negeri cuman baru sudah pulang dari luar negeri tidak jujur di istrinya, cuman malah datang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah mengunjungi istrinya lagi. Nah, itu kan gantung kan. Nah, statusnya kan harus dibuat jelas. Yang bisa membuat status jelas itulah fungsinya pengadilan A, agama kan seperti itu. Makanya ketika orang menikah kan ada sihro taalik gitu kan di akhir. Kalau suami saya atau saya tidak beri nafkah istri saya tiga bulan berturut-turut ini, ini kemudian istri mengajukan perihalnya kepada pengadilan, maka dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi kalau sekarang istrinya tidak mengajukan, suaminya juga tidak menga mengajukan. Bagaimanakah statusnya? Apakah bisa istri mengatakan, oh berarti saya sudah bukan istrinya lah lagi? Karena di situ di surat alik itu ada ada ketentuan kalau istri mengajukan kepada pengadilan, pengadilan mengabulkan permohonan baru bisa jatuh. Nah kalau tidak ada pengabulan dari pengadilan maka statusnya masih sebagai is, istrinya. Nah, nanti coba dibahas lagi lebih dalam dalam pikir. Begitu Pak? Iya. Terima kasih. Nah, kita harus berhati-hati kalau masalah pernikahannya, insya Allah. Eh, bagi yang ingin bertanya dari SMS tadi tolong dibacakan sudah berapa SMS yang masuk? 200, 291. Oh, baru 291. Iya. Silahkan Mas Abandi. Untuk SMS yang pertama yang masuk dari 047 Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. 047. Iya. Mana iya. belakangnya? Oh belakangnya. Iya. iya. Uh, Nabi Muhammad tercipta dari nur apa tanah? Nah berarti Nabi Muhammad keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Mohon penjelasannya dari Kadiro di Klejo. Iya. begini. Uh, semua manusia, semua manusia itu keturunan Nabi uh, Nabi Adam alaihissalam. Yang dimaksud Rasulullah SAW berasal dari nur Allah, diciptakan dari cahaya Allah adalah hakikat Nabi Muhammad SAW, yaitu ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau jasad beliau, karena beliau ini hidup di bumi, maka jasadnya tercipta dari ta, dari tanah. Ya, cuman tanah yang dipakai bukan bukan sembarang tanah kasarnya kan begitu, adonannya lain. E, itu yang dimaksud. Jadi tetap sebagai manusianya seperti yang saya sebutkan tadi, punya tangan, punya kaki, ya wajah seperti manusia pada umumnya, tetapi kualitasnya ber berbeda. Lanjutkan. Kemudian di uh, eh, 6019 ini nomor dari Malaysia. Iya. Ini Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Dari Ikhwan di Malaysia menanyakan Habib bagaimana uh, macamnya menghadapi kesukaran dakwah dalam keluarga ala Rasulullah? Ini pertanyaan yang pertama. Hmm. Kemudian yang kedua, selain perceraian, jalan apakah yang sesuai untuk istri yang tidak taat atau durhaka? Itu di pertanyaannya. Ya. Ini sebenarnya pertanyaannya satu. Iya. ya, gini. Uh, ikhwan di Malaysia dan untuk semua pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Ingat sabda Rasul SAW ya sesuatu yang halal dan paling ya abghadul halal sesuatu yang halal dan paling dibenci Allah kalau bahasa seperti itu tuh sebetulnya Rasul itu jadi pengen ngomong haram ini ratego gitu kan ya makanya dibilang sesuatu yang halal nah, dan paling dibenci oleh Allah adalah perceraian artinya perceraian itu darurat perceraian itu dah darurat maka seorang wanita tidak dianjurkan untuk minta ke cerai. Apapun alasannya, dianjurkan untuk bersabar. Sebab perkawinan itu suatu yang sangat mulia. Ya, suatu yang sangat mulia. E, disaksikan oleh para malaikat. Malaikat datang semuanya. Jadi jangan bubarkan perkawinan alasannya apapun. Kecuali sudah tingkat kesabarannya tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi dalam arti membahayakan nyawa, membahayakan agama. Tetap bersama KTKR apa? KDKR tadi? KDKRT dijuotos, ditendang, ya. oh, disilat-silat. Wah, ini suami mengerikan. Ya. Ini kan sudah begitu. Kemudian apa namanya? E, disakiti secara psikis, membahayakan dirinya dalam arti dia bisa gila kalau tetap bertahan dengan suami itu bisa gila stress, edan berarti ini kan suaminya memang secara psikis sadis luar biasa ya insya Allah kan suami begitu gak banyak ya. ya, apa banyak kira-kira bu bu suami model begitu banyak enggak Hah? ada tapi tidak banyak anehnya pengadilan agama kebak Orang minta tuh cerai. Jadi sekarang itu seperti nikah cerai. Nikah cerai itu suatu hal yang gampang. Nah, kecuali kalau udah memang pada tingkat mengharuskan kehidupan beragamanya jadi tidak bagus. Sholat susah, ya. E, mau ibadah tidak tidak bisa dihalang-halangi dan lain sebagainya. Nah, saat itulah pilihannya kalau emang terpaksa harus begitu saya nyebut katanya itu abot ya. Harus begitu. Ya silakan begitu dengan penyesalan. Itu pun dengan penyesalan, bukan dengan wah aku wani aku saiki. Iki wong rodok aneh. Kok Orang sudah bilang suatu halal yang paling dibenci Allah kok dia senang itu ah, aneh. Mestinya dengan hati yang berat, hati yang sedih kalau bisa dipertahankan semaksimal mungkin. Nah kalau udah nggak bisa itu alternatif yang ter terakhir. Nah bagi seorang istri yang bisa sabar atau suami yang bisa sabar terhadap istri yang seperti itu maka jannah sebagai pahalanya. Sekarang kalau udah surga itu pahalanya dan memang pengen betul-betul masuk surga modalnya cuma sabar kira-kira gimana gitu ya. Dipikir sendiri kan, dipikir kan sendiri. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, emang musuh terbesar manusia itu bukan dari luar. Musuh terbesar manusia itu dari dalam dan sekitarnya. Dari dalam dan sekitarnya. Dalam adalah dirinya kan? sendiri. Sekitarnya biasanya orang-orang terdekat itu yang dipakai alat oleh syaitan untuk menjadi musuhnya. Sebenarnya yang terdekat itu sayang kan mestinya. Tapi setan ngerti kalau yang musuhi dari luar itu gampang ngendoni, menghindarnya gampang. Tapi kalau yang musuh dari dalam itu susah karena tiap hari harus ketemu ya, tiap hari harus berhadapan. Maka setan akan memanfaatkan orang-orang yang terdekat kita untuk membuat kita itu menjadi gak kuat, menjadi stres, menjadi gak karu-karuan. Nah, sesungguhnya itulah cara kerja setan. Makanya kalau memang dalam mendakwahkan apa yang diajarkan Rasul dalam keluarga banyak tantangan, kabar gembira Anda termasuk, termasuk orang yang berbobot bagi setan. Kalau nggak berbobot, nggak mungkin di di apa goda, di apa dilawan menggunakan keluar keluarga. Nah saat itu kendaraan yang paling penting adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibu Rahim kalau kena musibah ujian seperti itu kendaraannya cuma sah sabar, kemudian merendah, merendah dan merendah melembutkan hati dan semakin lembut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi saya himbau kepada saudara-saudara saya seiman, sebangsa dan setanah air, jangan gampang-gampang mengajukan perceraian. Kalau gampang nikah nggak apa-apa, tapi jangan gampang cerai. Paham ya bu ya? Iya, itu lagi. Soalnya Jujur saja kalau Anda ke pengadilan agama itu kasus terbanyak wanita yang mengajukan perceraian, bukan beri pria. Lihat orang yang genah oke. Kebanyakan pria mungkin tidak genah, makanya banyak wanita mengajukan perceraian. Seperti itu ya, Bu ya. Iya. Wakil yang lain. Terakhir, Mas Avandi karena udah jam 11 kurang sedikit. Kurang 10. Ini dari sahabat Nihayah di Bekasi. Iya. Di 021221 eh, menanyakan amalan apa saja supaya kita bisa lebih cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Amalan apa saja supaya kita bisa lebih cinta pada Rasulullah SAW? Gampang, baca sejarah hidupnya. Dah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita semakin Kenal sejarah hidup Rasulullah, sejarah hidup Rasul berarti berkaitan dengan sejarah hidup para sahabat. Baca itu sejarah sahabat, baca sejarah Rasulullah, insya Allah nanti kita akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Para pendengar Al-Hidayah, hadirin yang di rumah, pemirsa di monitor masing-masing, bisa ucapkan terima kasih ya, udah mau bergabung dengan majelis ini, yang jauh mau datang ke sini, ya terima kasih yang sebesar besarnya. Dan saya mohon maaf, ini tempatnya sudah nggak nyaman lagi ya. Hah? Masih nyaman atau sudah nggak nyaman? Masih nyaman. Kalau udah nggak nyaman, burukkan saja. Maksudnya apa namanya? Eh, kita nanti minta sama Allah agar diberi yang semakinnya nyaman. Ya, Bu, makasih ya Bu ya. Nah, ini kritik dari saya untuk saya sendiri mewakili orang-orang yang pengen ngeritik saya tapi tidak sampai hati mengucapkannya. Yang di luar batin begini B, yang tanya yang di dalam terus. Kapan kiranya yang di luar bisa nanya? Betul. Ya toh, benar toh? Jadi insya Allah mulai Jumat depan saya sediakan mic di belakang, mic di luar, mic di tengah, ya, dan mic di depan. Setuju? Kayak zaman anu ya dulu ya, setuju, setuju. Benar, benar. Tuh. Jadi Insya Allah Jumat depan begitu ya semua di sana. Nanya insya Allah. Kemudian uh, kritik juga untuk saya sendiri. Uh, saya mau nanya dulu tapi ini ya. Buat yang di dalam sini. Ini pertanyaan saya yang terakhir tentang masalah ini. Karena saya nggak bisa ngukur dengan diri saya sendiri ya. Tapi kalau orang banyak nanti bisa tahu. Panas atau biasa? Yang yang panas angkat tangan coba. <laughs> Iya Pak Mudin ya, itu panas. Berarti sana harus ditambah kipas angin satu lagi, iya kan? Yang sana panas betul. Yang di sini terasa panas atau biasa? Biasa ya. Ini kan jendela udah saya lepas sih kalau pengajian. Ini saya lupa inselnya semua biar bisa dilepas praktis. Tapi masih, tapi tidak panas ya yang di dalam sini. Tapi kalau dibiar lebih dingin lebih senang. Ya, saya tuh bingung mau dibuat bedingnya dengan ngomong beb nanti masuk angin, beb nanti ngantuk, macam-macam. Ya, responnya itu macam-macam. Maka saya nanya dengan apa namanya rasanya orang dah banyak demikian. Uh, ini pengumuman dari saya. Insya Allah hari Minggu, saya eh, malam Minggu saya akan ceramah di Sepogo Insya Allah. Hari Minggu malam Senin kalau mau ikut mau ikut bareng sama saya kumpulnya di sini ramah di rumahnya Bapak Yulianto dan Bu Ika. Sholat isya berjamaah di sana Pak ya. Insyaallah. Alamatnya di mana tadi Pak? Perumahan Bintang. Perumahan Bintang Janti Jati Kuwung ya. Perumahan Bintang Jati Kuwung. Yang mau bareng sama saya, kalau tidak hujan saya mau naik motor. Setuju? Nah, biar mau bareng gitu maksudnya. Kalau naik mobil kan kan ngejak wong akeh nggak iso eh, biar saya saya mau naik motor. Yang punya motor sholat maghrib jamaah sama saya di sini hari Ahad ya. Hari Ahad sholat maghrib jamaah sama saya di sini. Udah dia naik motor aja deh. ujian nggak ujian naik motor, setuju? Ya, jadi siap jas hujan. Ya siap jas hujan berangkat dari rumah saya ini dari Allah terlepas sholat maghrib jamaah karena setengah jam nyampe insyaallah ya setengah jam nyampe sholat isya di rumah beliau kemudian kita kajian bersama-sama jadi hari Sabtu di Cepogo Ahad malam Senin di Kali Janti Kuong saya namanya lupa terus Janti Kuong ya coba diantar dikasih dinah uh, eh, untuk alamat yang jelas jadi antaranya dari Palang Juglo uh, eh, ke utara sekitar tiga kilo nanti ada ada pos polisi Selokaton ke kanan sekitar tiga kilo itu iya jadi ada perumahan bintang jantikung nomor enam demikian Selokaton ada bilang nangkruk nangkruk ngegot bahasa bingung bahasa apa lagi ini nangkruk ngegot ya ya pokoknya begitulah iya Gini aja yang bingung kumpul di sini kan asik bareng sama saya. Setuju? Ya, kalau pendengar di rumah nanti kalau bingung apa namanya nunggu saja habis maghrib di uh, itu kalau kita mau arah ke mana? Ke Perwodadi itu ya, dari Nusuan itu ada menjeram itu ya. Ya, nunggu aja di situ nanti kan kelihatan rombongan putih-putih gitu ya. Insya Allah di nunggu di aja. Yang bingung nunggu di nanti kita bareng, bareng. Begitu Pak Wilanto ya. Ini nggak tahu yang datang berapa ya. Nggak tahu. Nah, hadirin untuk tabloid ar yang edisi 2 hari ini sudah terbit yang edisi 2. Saya kasih judul bukan tanya jawab untuk edisi 2 ini karena kita lagi berbincang-bincang tentang Rasul SAW, maka saya ingin juga menyambut bulan Maulid. Judulnya Duhai Rasul Kami Mencintaimu. Ya, Duhai Rasul Kami Mencintaimu. Ini saya pilihkan ada tujuh cerita eh, juga dengan penjelasannya. Ya duhai ya Rasul, ini adalah ucapan Sayyidina Umar bin Khattab ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Belum mensifatkan dengan macam-macam gitu ya. Kemudian canda Rasul bersama sang cucu, kemudian sifat majelisnya Rasulullah SAW, kemudian hapuslah kata Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda demikian dalam suatu peristiwa, nanti ada ceritanya. Kemudian senyum Rasul untuk sang pembunuh, kain kafan dari Rasulullah, kemudian pelayan untuk Fatimah. Ini 16 halaman, isinya seperti itu. Harga 5.000 rupiah di sini yang kalau mau beli di pintu keluar dari majelis ini ya. Bagi teman-teman tolong disediakannya di pintu keluar. Untuk ibu-ibu di pintu luar kanan ini, untuk bapak langsung aja di pintu de depan. Nah, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan bagi para pendengar, para pemirsa dan semua yang ada di sini. Dan terima kasih atas bersamaannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.